ya. mendengarkan nasihat-nasihat para ulama kepada kita secara khusus adalah berhubungan tentang ulama ulama salaf yang sudah meninggal ataupun masih yang hidup juga berhubungan tentang masalah dakwiyah secara ya. khusus dakwah salafiyah masalah ilmu wastibah pada sunnah masalah berkuduah dengan para ulama insyaallah di majelis ini kita akan mendengarkan demikian penjelasan-penjelasan daripada para ulama kita dalam berbagai provinsi dan pegangan kitab-kitab yang kita sajikan. Pada pertemuan terakhir malam kemarin kita tersampai kepada manzilatul ulama, kedudukan para ulama dan sudah masuk kita kepada ayat Allah Azza di dalam surah nisa yaitu Qala tabaraka wa ta'ala wa idza ja'ahum amru al-amn aw al-khawf adha'u bihi wa la radduhu ila ar-rasuli wa la ulil amri minhum la ya'lamu alladhina syaitana illa qalilan Anissa Allah Jalla wa'ala mengatakan kepada kita apabila datang kepada mereka berita-berita seputar dari parsa daripada masalah rasa aman rasa takut artinya berita-berita yang beredar datang kepada mereka oleh kaum muslimin Adha'u bihi. Mereka sebarkan. Mereka sebar. Mereka sebarkan. Kalaulah seandainya berita-berita tersebut mereka kembalikan kepada Rasul di zamannya Sallallahu Alaihi Wasallam atau kepada ulil amri minhum atau kepada para pemimpin dan ulil amri minhum di sini termasuk juga para ulama dan bahkan tak bisa dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu termasuk orang yang yastambitu minhu. Orang yang mengambil kesimpulan dan natijah konklusi daripada berita tersebut la'alimahu alladziina yastabitunahu sudah tentu akan mengilmui dan mengetahui apa sebenarnya hakikat berita tentang keamanan atau keris kericuhan tersebut. Jadi di dalam tubuh kaum muslimin, apalagi dalam tubuh salafiyah, dakwah salafiyah. Nah, kita tahu dakwah salafiyah adalah makanan, ibarat makanan yang terletak di kas'ah. Terletak di nampan yang siap untuk disantap oleh seluruh manusia yang lapar. Ya. Dan dakwah salafiyah adalah target ya, dari seluruh kelompok, firqah, hizbiyah, golongan, apakah itu Yahud dan Nasara, musyrikin, munafikin, dan juga termasuk orang-orang yang firqah-firqah, kelompok-kelompok sempalan adalah merupakan target mereka untuk menghancurkannya dan memeranginya untuk memerangi dakwah salafiyah tersebut mereka bersatu. Bersatu padu mereka dan mereka juga dengan target-target bagaimana supaya dakwah tersebut jangan sampai menyebar dan jangan sampai diikuti orang. Walhamdulillah banyak rahmat Allah kita yakin dakwah ini ingat dakwah ini yang akan menjaganya dan memeliharanya adalah Allah Subhanahu bukan kita dakwah ini yang akan menjaga memeliharanya adalah Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Mulia. Mustawin ala arsyihi, bukan tidak. Kita ini para dai, para doa, para ulama hanya merupakan tumpal-tumpal terhadap dakwah ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai tumpal dalam dakwah ini yang hidup di atas sunnah ya Islam dan sunnah dan mati di atas Islam dan sunnah. Istiqomah sampai akhir hayatnya. Dakwah yang menyebarkannya Allah. Yang akan menghidupkannya Allah. Yang akan menyampaikannya ke masyarakat ardi wal magharibiha ke timur dan barat itu Allah Azza wa Dengan itu, kalau dakwah pasti Allah Subhanahu wa taala akan menangkap. Yakin kita demikian. Nah, perlu proses waktu dan zaman dan masa. Oleh karena itu Syekh Muhammad menjelaskan kepada kita mungkin kalau kita lihat seorang dai, seorang alim berdakwah dia ketika dia masih hidup gak nampak oleh dia orang-orang yang istijabah orang-orang yang mengikuti dakwah tersebut tidak begitu signifikan tapi setelah dia meninggal setelah dia wafat Allah subhanahu wa ta'ala kembangkan dakwah tersebut melalui murid-muridnya. Itu nggak bisa kita bungkiri kenyataan. Tapi itu oh, melalui murid murid-muridnya yang mungkin dulu muridnya hadir majelisnya cuma satu dua orang tiga orang lima orang atau sepuluh orang paling banyak tetapi setelah dia meninggal muridnya itu berdakwah di mana-mana pun setelah itu dihadiri oleh ribuan manusia itu tidak lain tidak bukan adalah merupakan ilmu yang terfahmi ilmu yang rafah dengannya yang akan dialirkan terus oleh Allah Azza wa pahala tanpa batas. Dan itu terbukti dan banyak kita lihat. Penyerahan Allah terbukti dan banyak kita lihat. Alhamdulillah. Ya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjaga dakwah ini dari seluruh bentuk apapun halangan yang dihalangkan oleh manusia. Allah jaga dia. Itu pasti sebab. Jangan takut kalian ya bahwa dakwah ini ya akan berkembang dan akan menyebar seluruh dunia dan sampai hari ini kita lihat alhamdulillah dimanapun negara Islam di dunia hatta negara kufar ada salafiyin di situ walaupun satu atau dua orang ada aja itu bukti yang real ya makanya jemaah kepada Allah Azza dalam dakwah ini yang terpenting bagi kita adalah riba kita, hubungan kita, ikatan kita yang wasiqah, yang kuat dengan para ulama. Harus kita jaga ini. Harus kita langkengkan. Harus kita regenerasikan. Ya. Sebab itu adalah hubungan yang dibangun dan diajarkan oleh Imatus Salaf dari zaman dulu sampai hari ini. Nah, kita kembali pada ayat. Jadi, kalau dia kembalikan perkara-perkara tadi kepada Rasul zamannya Shallallahu Alaihi Wasallam, para Rasul dan kepada ulil amri minhum, para pemimpin, para ulama, sudah tentu mereka-mereka tersebut sangat mengetahui hasil dan konklusi natijah daripada berita tersebut. Walaulah fadlullah, kalau bukan karena keutamaan Allah atas kalian dan rahmat Allah, kalian akan mengikuti syaitan kecuali sedikit. Kata penulis, wabil Quran yang kecil, wabil ayat yang allati tadullu ala manzilatil ulama. Dalam Al-Quran banyak ayat-ayat sangat banyak menjelaskan kepada kita tentang posisi dan kedudukan ulama tersebut. Wa muta'ammil li hadhihi ayat atalata yajidu anna ihtawat atau thana kullahu. Seseorang yang mengamati, mencermati ayat yang tiga. Kita bacakan kemarin Al-Imran, Al-Anbiya, kemudian Nisa, tiga ayat ini. Dia akan melihat dan mendapatkan bahwa tiga ayat ini eh cawat Meliputi sebagai bentuk pujian dari Allah Azza wa Jal terhadap para ulama tersebut. Fabil ayatil ula syahidallahu li nafsi bil wahdaniyah pada ayat yang pertama, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Ini ayat, ini peran ini. Di sini Allah Jalla wa'ala bersaksi, bersumpah tentang wahdaniyah dia. Ya, tentang uluhiyah dia. Tentang rububiyah dia. masa kita dia di Indonesia, masa ketuhanan dia. Ilahiyah dia. Bersaksi dia. Puasanya yang paling berhak dibantai adalah dia. Dia bersaksi dan kemudian faya a'lamu syahadatan dan persaksian Allah persaksian Allah Jalla wa'ala tersebut adalah merupakan persaksian yang paling agung dan paling mulia. Dia yang bersaksi tentang dirinya. Dia bersaksi tentang dirinya. Lianna syahadatun ya la a'zamu mashhudin lahu wa Allah ya wa Allah azza wa jalla karena dia merupakan persaksian terhadap zat yang maha agung dan mulia itu Allah azza wa jalla persaksian yang sangat mulia dan agung terhadap zat yang maha agung itu Allah jalla wa ala ولأن شهادة لأعظم مشهود به tauhid dan dia merupakan persaksian terhadap zat yang maha agung dan maha mulia tentang perkara tauhid, tentang perkara ibadah, ibadah. Ingat, tauhid wal ibadah atau hiyal ibadah. Tauhid ya wal ibadah. Wal ibadah ya tauhid. Ya, tauhid adalah merupakan ibadah. Dan ibadah adalah tauhid. Kalau oleh ditanya orang, mau tauhid, tauhid ibadah. Mau ibadah, ibadah tauhid. Rinciannya, kenapa dikatakan tauhid? Ya, tauhid adalah ifradullah bil ibadah. Ha, ifradullah bil ibadah. Mengesahkan Allah di dalam seluruh bentuk peribadatan itu tauhid itu. Rasulullah Fauzan Ahmadus Syekhul Islam, Muhammad Wahab, seluruh ulama Aimatul Salam dari zaman abad ketiga Sampai hari ini mata bisa mereka. Ini sih tauhid tersebut ibadah. Ifradullah bil ibadah atau ifradullah bi af'alil ibad. Mengesahkan Allah dengan segala bentuk perbuatan dan amalan siapa. Itu tauhid yang dikatakan tauhid al ibadah atau tauhid al ulu uluhiyah Ifradullah af'alil ibad. Mengesahkan Allah dengan segala bentuk perbuatan kita. Kiraatul Quran, majlis ilmu, ah, kami itu bersedekah, berinfak, sholat, seluruh ibadah. Itu kita ikhlas kepada Allah. Jadi tauhid dulu, uluhiyah. Itu tauhid yang menyebabkan Islam atau tidak Islam seorang dan nizah pertikaian pertikaian perselisihan pertentangan peperangan yang terjadi bainal ambia wa wa umamihim di zaman yang mali ya pertikaian perselisihan peperangan terjadi di antara para nabi di zaman dahulu dengan umatnya adalah perkara tauhidul uluhiyah bukan tauhidul rubiyah tauhidul uluhiyah penizah jadi pertentangan terima atau terima muslim mitra muslim di uluhiyah dia bukan rubia, ya rubia adalah tauhid yang hanya sebagai bekal atau sebagai penuntun atau tuntutan terhadap seorang untuk mengakui uluhiyah Allah azza wajalla sebab rubia benar makhluk diakui oleh seluruh makhluk dan tidak mengakui atas syaitan jin juga mengakui atau kufar Quraisy seluruh makhluk Allah azza wajalla tahu dia tentang rubiah Allah subhanahu wa ta'ala tahu mereka seluruhnya. Tapi tauhid ulu rububiyah kalau dia yakini dia imani harus menuntut kepada dia untuk masuk pada tauhid uluhiyah. Berhajat dan mengharuskan mewajibkan pada dia untuk beribadah artinya. Kepada Allah Azza wa setelah dia mengerti tentang tauhid rubiyah tersebut. Kalau tidak, tidak. Tidak beribadah kepada Allah Azza wa Jal dia. Sekiranya ilmu saja. Ya, ifradullah bi'afa'alihi dan mengesahkan Allah Ya, mengesahkan Allah dengan segala perbuatan Allah Jalla wahana Rububiyahnya, pencipta sebagainya. Sekarang pengetahuan begitu saja, coding ya. Tetapi sebenarnya, tuntutan daripada tahun rububiyah tersebut adalah kepada tauhid uluhiyah. Dan itu orang ada orang nggak bisa dan cerna oleh dia. Cukup demikian saja, enggak. Nah, di dalam tauhid di sini maksud persaksian Allah di sini adalah persaksian dia terhadap uluhiyahnya tauhid dia. Ibadah kepada dia. Dan kemudian baik. Fatanna Allah kabar wa ta'ala bin malaika. Kemudian setelah itu, setelah persaksian dia sebagai zat yang maha mulia dan maha agung, itu Allah Jalla wa Kemudian Allah Subhanahu wa taala menampilkan persaksian makhluk yang paling mulia. makhluk yang paling mulia dan yang paling banyak dan yang paling besar. Gak ada bandingnya dia. Bagaimana Allah Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia dan paling agung dan paling besar dan paling banyak siapa dia? Para malaikat. Tidak ada yang bisa menandingi kebesarannya. Malaikat Allah Jalla wa'ala menyerahkan Allah makhluk yang sangat besar, sangat agung dan sangat mulia dan sangat banyak. Atau sering dengar gak ada dalam berbagai hadis tentang ayat-ayat Allah Azza wa Jal atau tentang hamalatul aras. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa yahmilu arsya rabbuka yawma idzin ha sama samania." Ya, memikul aras yang tiang aras itu dipikul oleh para malaikat yawma idzin pada hari kiamat. ya. delapan malaikat. Kalau di hari bukan kiamat, di hari-hari ini dijelaskan oleh para ulama kepada kita, seperti Syekh Soleh al keturunan Imam Muhammad bin Abdul Wahab Soleh al salah seorang alim zaman ini penjalan Allah di dalam mensyarahkan usul iman, kitab kakek ya. Usul iman menjelaskan bahwasanya wa yahmilu arsy rabbuka yawma idzin thamaniya ya yang memikul aras Rabb engkau pada hari itu hari kiamat itu thamaniya delapan malaikat kalau di hari yang bukan kiamat empat malaikat ya baik dan malah mereka sudah bosan juga menjelaskan demikian. Ayat Salam jelaskan dalam berbagai hadis. Ya, hari kiamat 8. Kalian bayangkan cuma satu malaikat. Ya, satu malaikat itu penerjemah Allah. Ya, Kepala jadi arah Allah Azza wa Jal, ininya. Ya, kakinya di bumi, bumi, bumi tujuh lapis. Bumi ini, bumi ini tujuh lapis. Karena enggak bumi satu lapis, bumi tujuh lapis. Langit tujuh lapis, bumi berapa? Tujuh lapis juga. Ada nggak penduduk bumi? Ada. Setiap lapis ada penduduk ya. Ada lagi malaikat Allah Azza wa Paham itu? Kakinya ditancap di bawah bumi. Ini budaknya dia, di arah Allah Azza Wajalla. Pikul oleh dia. Kalian bertanya ini, ini kan, ha, ujung telinga. Ha, ini ke sini malaikat itu jaraknya perjalanan 700 tahun perjalanan. Ha. Oleh karena ha. Ya. ujung telinganya bawah, sampai ke sini pundaknya. Berapa jaraknya? Kalau kita sini kan, malaikat satu orang aja itu 700 tahun perjalanan. Coba lebaran. Berapa besarnya? Coba. Imam al Rahmat Allah ta'ala dalam kitab Bidayah, ketika menceritakan kepada kita menjelaskan tafsiran ayat Allah Azza tentang kaum Lut, kaum LGBT, ya kaum kaum Lut, kaum Homo, negeri Sodom. Negeri Sodom itu jelaskan oleh beliau adalah kalau dibanding provinsi di hari ini lebih kurang sembilan provinsi. Paham itu? Negeri Sodom itu lebih kurang sembilan provinsi. Di dalam Hidayah Unihaya. Itu udah bayangkan? sembilan provinsi. Nah, ketika Jibril mengangkat Sodom itu ke langit, diangkat ke langit itu. Negeri Sodom itu diangkat. Diangkat ke langit dan didengar oleh penduduk langit gongongan anjing yang ada di kampung itu. Gongongan anjing ada di kampung agak ke atas. Mengangkatnya tuh lihat dengan ujung sayapnya, bukan dengan sayapnya, tidak ujung nah, rusaknya. Kalau ibaratnya telepon provinsi, satu pulau Sumatera, kan? Ya, satu pulau Sumatera Siapkan untuk ujung. Ujungnya. Tarf. Pada ujung. Malaikat subhanallah dan rahmatullah. Sangat besar. Sangat agung. Sangat mulia. Dan persaksian mereka yang di jelaskan oleh Allah Azza pada ayat ini. Kemudian lihat balik. Lianna indahum alal yakin. Ya. Lianna indahum alal yakin. Alal ilmu yakin. Karena para malaikat memiliki ilmu yakin ilmu yang betul-betul yakin tentang Rabbnya, tentang Allah Jalla wa Ala, wa hum muqarrabun alladziina la ya'suuna Allah ma amarahum wa hum yaf'alun wa hum ya'malun. Dan para mereka adalah makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla yang muqarrabun yang sangat dekat kepada Allah Jalla wa Ala dan tidak pernah menyelisih perintah Allah ketika diperintahkan kepada mereka. Mereka kalau lakukan. Baru setelah itu, yang ketiga, persaksian yang diberikan jelas oleh Allah Azza wa pada ayat ini adalah persaksian para ulama tentang wahdaniyah, tentang uluhiyah, tentang ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, disaksikan oleh para ulama. Kenapa? Para ulama adalah orang-orang yang mengilmui. Ah, para ulama mengilmui tentang Allah Jalla wa'ala. Baik rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifatnya. Ilmu oleh mereka. Jadi persaksian-persaksian daripada zat yang paling mulia kepada para makhluk yang paling mulia dan makhluk yang paling mulia setelah makhluk yang mulia jadi apa dia? Para ulama, ulama. Ini makanan tempat kedudukan yang diberikan oleh Allah Azza yang sangat mulia kepada mereka. فالعالم المقصود بهذه الآية والعالم به بالله وبشرع بشرعه فيخرج بذلك علماء السياسة Orang alim yang dimaksud dalam ayat ini, ulama yang dimaksud dalam ayat ini adalah ulama yang betul-betul berilmu tentang syariat Allah. Ya baik. Ulama yang betul-betul berilmu tentang syariat Allah Jalla wa'ala. Tentang Al-Quran dan Sunnah. Bahmu salam. Itu ilmu mereka. Bukan ilmu di sini adalah, kata beliau, yang baik. Ya, maka keluar daripada pembahasan ulama yang berilmu tentang syariat Allah Jalla wa'ala kitab dan Sunnah ala fahmi salat keluar di sini adalah ulama siasah. Nah, Ulama yang jago tentang masalah politik, politik, politik, politik, Allah tak masuk di sini. Kalau itu, yang bicara di sini adalah ulama din. Nah, bukan ulama yang ahli dalam bidang ini, bilang itu tidak. tak masuk dia. Ya? Ilmu-ilmu selain daripada syariat, din. Al-Quran dan Sunnah, selain ilmu-ilmu yang bisa dipelajari siapapun dia. Bisa digapai oleh siapapun. Yang penting dia belajar. Tahu dia. Ya, oh masalah ini, masalah itu. Sebenarnya adalah masalah-masalah yang tajrubah. terjerubah, artinya percobaan. Coba oleh dia campur ini jadi ini jadi ini jadi akhirnya bentuk ini. Coba oleh dia sambung ini sambung ini sambung ini buat mesin ini jadi ini. Itu adalah perkara-perkara yang bisa dimiliki oleh siapapun. Tapi ilmu syar'i ya ilmu syar'i dan para orang oleh karena itu Nabi SAW mengatakan pada kita dalam hadis Muawiyah dan Sahih Muslim, kata Rasulullah SAW, "May yuridillahu bi khairat yufaqihu fid din." Itu "May yuridillahu bi khairat yufakiru fid din." Barang siapa yang Allah Jalla wa ala menginginkan kepadanya kebajikan, ya Barang siapa yang Allah tabaraka wa ta'ala menginginkan kebajikan kepada si Bulan, si A atau si B, Allah Jalla wa'ala akan menjadikan dia sebagai orang yang fakih, yang alim, yang ahli dalam dini ini. Itu kalau Allah inginkan. Paham itu? Kalau Allah tidak inginkan, tak. Nah, itu ilmu, ilmu syar'i. Fakih bidin, difakihkan, dialimkan, dipahamkan. Jadi fakih, jadi alim, jadi orang paham dalam masalah din, masalah Allah Azza Wajalla dan masalah sifat, masalah syariat, itu adalah merupakan pilihan-pilihan Allah Azza Wajalla kepada mereka. Adapun masalah ilmu ilmu dunia Allah, siapapun bisa pelajarinya, ya siapapun bisa mendapatkannya. Yang penting dia mau. Oh dia mau jadi insinyur, apakah teknik, atau bangunan, atau jadi dokter, jadi, gitu. itu seluruhnya bisa coba siapapun. Ilmu syar'i, nah, kecuali dengan iradatullah khairan lahu. Jadi Allah mengingatkan banyak pada dia. Jadi dia, oh tidak. Bagaimana? Kita saja kemudian belajar. Imam Ahmad dijelaskan oleh para ulama kepada kita tentang majlis beliau. Yang baik. Imam Ahmad hadir di majlis itu 5.000 orang lebih. 5.000 lebih. Yang mencatat cuma lebih kurang 500 orang. Yang lain kan catatnya. Ah, Apakah jadi ulama juga seluruhnya? Enggak. Ya? Enggak. Berapa banyak kita lihat Aibatul Salam punya Allah, punya murid. tak semua jadi ulama. Katakan iradatullah. Kata ya, Allah kepada dia, nikmat Allah azza kepada dia. Allah membentukkan kepada dia untuk demikian. Yang penting dia sebagai seorang Islam yang sunni, salafi, dia belajar tentang dinnya. Belajar tentang rukun Islam, ha, rukun iman, perintah amalan-amalan kasarian untuk dirinya dan keluarganya. Tak masalah. Sudah tahu dia mau belajar ini oleh itu. Silahkan. Silahkan aja bagi dia. Tapi untuk tata komitmen harus dia betul-betul mengikhlaskan umur, waktu, dan jiwanya untuk din. Dan yang campur itu, jangan kalian berharap, Ustaz, ya, saya belajar pondok Ustaz, tapi sambil kerja, itu tidak belajar, main kerja namanya. Oh, itu, Hah? Saya belajar di pondok Ustaz, saya tinggal di pondok, tapi belajar sambil kerja. Itu kerja namanya, belajar namanya. Jadi tim nggak bisa sampai sambilan. Harus fokus dia. Harus fokus. Harus dihabiskan umur dan waktunya untuk itu. Kalau tidak, tidak. Tahu lihat itu? Nah, jemaah sebuah rahmatullah dan para anak sekalian dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kalau jumlah. Jadi ulama siasa nggak masuk di sini. Yang politik-politik, sibuk politik ini nggak masuk dia ternyata ulama atau juhala rahmat Allah, Benar kan? Juha, juhala. Alladzina syagalun nas an ilmi syariah. Nah, di mana mereka-mereka di siasat, politik, politikus wajah rahmatullah menyibukkan manusia di perasaan Allah Azza wa ulama al-kalam alladziina 'attalu sifatil khalik dan juga tidak termasuk ulama kalam. Ulama filsafat, mantik, ilmu kalam, tak tak masuk dia. tak masuk kategori sebagai ulama ulama-ulama asyairah, maturidiyah, orang-orang belajar sifat bulu, sufi dan sebagainya, tak masuk di situ dia. Dari golongan itu. Bagaimana? Ulama sini adalah ulama yang betul-betul mengerti ya ilmu tauhid, ya ibadah kepada Allah Azza wa zuhud dan sebagainya. Tetapi ulama-ulama kalam, mantik bersahabat, yang dimana mereka berkata sebut menghilangkan dan menafikan sifat-sifat Allah Jalla wa Ala dan bahkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala mereka adalah orang-orang yang tidak butuh kepada tauhid tauhid mereka hanya sampai kepada rubu biasa saja ingat ulama kalam mantik filsafat ini ya. pembahasan tauhid mereka hanya sampai kepada batas rububiyah saja benar itu Kalian boleh baca kitab apapun sekarang oleh para ulama kalam, Fatih filsafat atau ulama asyairah, ya, Dimanapun pun itu pembahasan yang berkisar tentang perkara rububiyah. Ya. Sebab apa? Kalau mereka bahas sampai ke masalah uluhiyah, tak mungkin tak mau mereka melakukan syirik dan bidah. Sekarang kita lihat, kalau kita lihat di dunia, di depan kita saja, atau di kampung kita, negeri kita, Ah, yang paling banyak dan paling getol dan paling hobi melakukan syirik dan bid'ah tersebut ah orang mana asyairah itu maturidiyah berarti ada kubur yun yang datang ke kubur dan ada akidahnya oh kami ahlu sunnah Ah, wal jamaah asyairah maturidiyah Ah, apa itu yang paling hobi mengamalkan bid'ah mereka. Asy'ariyah Maturidiyah. Yang hobi acara ini, acara itu, ini Syaban. Acara ini itu Syaban. sebelumnya Rajab. Acara Rajabiyah. Acara Rajab. Hah, acara Syah Mi'raj, Maulid Nabi. Seluruh acara bid'ah itu yang paling hobi dan paling terdepan mengamalkan adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Ada kira kira ulama salafi mustahil. Ya, tak ada dia. Walhamdulillah allah. Orang-orang salafi sunnah, harus sudah jemaah yang hak, yang benar, yang belajar tentang uluhiyah Allah Azza wa belajar tauhid uluhiyah, tak ada dia melakukan. Dia tahu salah. Dia tahu salah. Itu syirik, itu bidah, tahu dia. Tapi asal dia, enggak. Kenapa enggak dipelajari? Enggak di dalam oleh mereka demikian tersebut. Kalau sudah mereka dalam, mereka ikuti, mereka apalkan. Tidak ada mereka kesini kepada rahmat Allah. Ada mereka kubur Tidak ada minta kubur keramat sebagainya. Tidak ada. Tidak ada kemudian kubur. Tidak ada mereka menjalankan penjalanan secara bidang. Tapi karena tauhid yang dibahas oleh mereka hanya sebatas rububiyah, ya dia saling melihat. Hmm? Dia tauhid ikhwan muslimin, dia tauhid tablighiyin, hmm? dia tauhid kutubin, sururin, penjelasan Allah, dia tauhid banaid, ah. dia tauhid ibu sa'in sahari, seluruh tauhid. Selain daripada dakwah salah dia ya, dia tidak akan bahas ini. Kalau dibahas oleh dia, ujungnya apa dia? Takut nanti dana ikut, takut nanti orang lari, takut nanti ditinggalkan orang, takut tidak ada, tidak ada, tidak ada, itu aja. Otaknya berkisah, situ aja. Akalnya itu berkisah, situ aja. Nanti kalau kita begini orang lari, kita begini orang meninggal kita, kita begini orang gak ikut. Allah Beri taufik hidayah bukan kita, Allah Azza Imam Muhammad Dua Tuhan. pada zaman sendiri dia. Nah, pada zaman itu sendiri dia. Hatta di dalam kaum kerabat keluarganya menentang dia. Sebenarnya Apa yang tidak menyebar? Seantero oh, dunia menyebar dakwah Imam Muhammad Dua Tuhan. Maksudnya tadi kita nih hasilnya. Pada Allah. Oleh karena itu jemaah yang Allah sujud. Ya, Alhamdulillah dakwah salafiyah as-salafiyun walhamdulillah terjaga daripada lawat tauhid tersebut yaitu syirik dan lawat daripada sunnah itu bid'ah. Ingat itu walhamdulillah syukur baca rahmat Allah. Syukurin nikmat itu. Orang banyak dulu pada bid'ah yang tanya. Pada syirik yang tanya. Khurafat yang tanya. Pendukun yang tanya. Banyak. Tapi salafiyun walhamdulillah ni'mah Allah azza Paham itu? Kemudian ada beliau di dalam ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bertanya kepada para ulama. Ya, amara bi su'ali ahli dzikir wa humul ulama. Fa idza kanat nawazil kabira la yurja' fiha illa la yurja' fiha la yurja' fiha ila ulama fa ila ma yarji'. Hmm. Ayat kedua dikatakan oleh Allah Azza Jalla pada akhir ayat fasal wal dzikir kuntum la ta'lamun. Tanya para ulama kalau kalian tidak berilmu. Dan ulama di sini adalah ulama Allah yang mengerti perkara-perkara nawazil. Apa kibar? Ya? Apa itu? Kibar ulama, kalau kita tahu bukan kibar ulama hanya sekedar adalah umurnya tua, ilmunya tua saja enggak. Kadang-kadang kibar ulama itu bisa dia muda, tapi ilmunya membuat dia tua. Itu banyak. Kalau itu, Ya, dia muda. Muda dia masih muda, muda belia dia. Mungkin di bawah 20-an atau di bawah 30-an. Tapi ilmunya membuat dia matang menjadi tua. Ulama itu. Ya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beberapa beri fatwa sebenarnya. 1920 beri fatwa ada. 1920-an. Syekhul Islam Ibn Taimiyah adalah merupakan ayat dengan ayat indah fil hafadhu ayat Allah Azza wa Jalla dalam masalah hafal hafalan. terima. Dan sangat kuat, kokoh dan tajam. Dijelaskan oleh para ulama dalam biografi beliau. Ya, biografi beliau. Kita melihat, kita baca nih kan. Nah, kita baca dua sisi kan. Kanan, kiri. Kami itu. Bahasa Arab dari kanan kan. Kita melihat bahasa Arab dari kanan, bacaannya itu dari kiri. Coba. Kan? Kanan. Jadi bahasa kita. Dan nah, karena itu ada anekdot. Ya. Dulu ketika kita masih masih sama eh, apa namanya laskar kawan lama, ya Surabaya itu Ampel itu Ampel, Ampel, Ampel, Gunung Ampel, Sunan Gunung Ampel. Itu acara-acara tahunan kemaruh, acara-acara syirik, bidah sebagainya. Oh, jadi ada orang Arab, orang Arab Yaman, jual sejadah. Sejadah aja buat oleh dia, ya, luntur tidak dijamin, atau dijamin tidak luntur, wajah kanan kiri kan, ya, luntur tidak dijamin, atau tidak dijamin luntur. Dibeli oleh orang Amerika orang beli. Sejadah sudah bagus Dibawa pulang oleh mereka ke rumahnya. Sampai di rumah cuci, luntur rumahnya. Luntur barang. Bagaimana? Para mereka semua dibalikkan untuk sejadah kepada orang Arab tadi. Dia bilang, kamarnya orang Arab, baca dari kanan ke kiri tadi. Bukan kiri kanan, dari kanan ke kiri. Luntur tidak dijamin, bagaimana? Dijamin tidak luntur. <laughs> Orang-orang aneh kereta Arab tuh di Ampel. Sekarang banyak rahmatullah Syekhul Islam yang saya lihat hafalan dia. Dia baca di dua sisi kitab. Kanan kiri. Beliau kalau baca, Syekhul Islam saya kalau baca kitab itu, dibaca oleh dia. Itu di kanan tutup, di kiri tutup dulu. Di kiri tutup oleh dia. Dan nah, di kanan dia oleh dia. Sebab kalau seandainya di kiri nggak tutup, lebih dulu hafal kiri berkanan oleh dia. Ah, siapa yang ada sekarang? Coba. Itu lihat. Kalau nggak ditutup lembaran kiri itu, khawatir dia lebih dulu kiri itu apa lebar kanan. Allah subhanahu wa Islam di umur dua an 19-an sudah menggantikan guru bapaknya Abdul Halim. Nah, banyak lagi yang lain. Ini Syekh ya, Perjes. Abu Salam Perjes kemarin kita lihat, tiga puluh tahun yang lalu. Mu'ad bin Jabal, usia muda meninggalnya. Banyak ibadah salam yang rahmatullah yang muda-muda belia itu mereka sudah muncul dan kokoh. Ya. Syekh Umar Syekh Muhammad bin Hadi punya rahmatullah demikian juga. Umur 20, 19 dia sudah berpetua, dia sudah punya majelis dia. 20, 19, 21 sekitar itu masih kuliah dari kuliah, masih tanawiyah kalau kita sini aliyah, itu sudah punya majelis beliau. Sudah punya majelis. Coba. Itu ulama muda ilmunya membuat dia tua. Eh, itu termasuk kibar ulama itu kita tidak kibar ulama, kibar ulama juga. Jangan dia kan ulama kibar banyak orang yang tua, tua itu sudah jelas. Tua dia umurnya tua, ilmunya dan keilmuan kepiawaiannya sebagainya itu adalah mukadam dulu. Tapi yang mereka-mereka ulama yang masih muda belia, kemudian ilmunya buat itu, itu ulama itu, kibar itu. Ya, Si Muhammad kita semua bin di punya rahmatullah di tahun 90-an itu sudah diakui oleh dunia internasional. Punya majlis. Dipuji oleh guru beliau Syabin Bas. Ah, dipuji oleh mata Salaf yang hidup pada masa itu. Tahun 90-an boleh lihat. Udah sedikitnya. Oleh karena itu rahmatullah dari sini adalah perkara-perkara nawazin perkara-perkara kekinian, Perkara-perkara yang besar. Itu kalau tidak dikembalikan kepada ulama-ulama yang tua tadi. Yang mumpuni tadi. kepada pada siapa dikembalikan? Kalau masalah ilmu tidak sampai kepada ulama. Pada siapa dikembalikan? Tapi itu. Wal ayat Ayat yang kedua. Atari ayat ketiga. Wadahatul jilalah. Adalah merupakan pendalilan yang sangat jelas. برد المسائل إلى إلى ahli الاستباب wa makhasatul ulama Yaitu adalah mengembalikan perkara-perkara yang kita perselisihkan, perkara-perkara yang khusus di dalam mengambil istibat hukumnya itu dikembalikan kepada para ulama tadi. Daripada ulama tadi. Wabi sunnatil ahadith. Ya, al-kathira alati tadullu ala manzilatul ulama. Dalam sunnah dan hadis-hadis sangat banyak menunjukkan kepada kita tentang kedudukan para ulama tersebut. Betul? pelajaran Artinya sampaikan oleh para sadidah, para doa, dan para ulama para kita tentang masalah hadis tadi ya tentang kedudukan ulama di Allah dan umat ini. Paham itu? Dan kemudian kita beliau sini lihat. Khiyaru kulli zamanin humul ulama. Khiyaru kulli zamanin humul ulama. Artinya manusia-manusia yang paling terbaik di setiap zaman adalah ulama. Manusia-manusia makhluk Allah Jalla wa'ala yang paling terbaik yang ada di setiap zaman dan masa adalah para para ulama. Dan mereka-mereka ini yang jelaskan dalam hadis yang kita baca kemarin. Ya, hadis yang kita baca kemarin. Rasa itu penjelasan beliau tidak penjelasan kalian. Sekarang kita pindah kepada pembahasan yang berhubungan juga adalah ya, yaitu masalah mahia awsaful ulama alladzina yuqtada bihim. Nah, perlu diketahui. Mahia awsaful ulama alladzina yuqtada bihim. Ini pertanyaan akan dijawab oleh Syekh Soleh Fauzat di dalam kitab Al-Ajibah Al-Mufidah anil manahij jadidah. Ya. Sekarang apa sifat-sifat ulama? Bagaimana sifat-sifat ulama yang bisa kita jadikan mereka itu sebagai kuduah di dalam kehidupan kita. Hijrah adalah dah kuduah kepada ulama. Ulama mana bisa jadi kuduah? Di dalam kitab ini, di pertanyaan 115 kalau kalian punya pdf ya, ya pertanyaan, ya, ya awsaful ulama alladzina yuqtada Apa dia sifat-sifat ulama yang bisa kita jadikan mereka-mereka itu sebagai uswah kedua di dalam kehidupan kita. Jawaban beliau. Awsaful ulama alladziina yuqtada bihim rus'alul ilmi ilmi billahi subhanahu wa ta'ala alladziina tafaqqahu fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa tahallaw bil ilmi an nafi' wa kadzalik yatahallawna bil amali salih. Kata beliau, Adapun sifat-sifat ulama, ciri-ciri ulama, ya, yang mereka tersebut kita berkudua dan bisa kita jadikan uswa dan kudua di dalam kehidupan kita berdin kepada Allah ya adalah kata beliau us alul ilmi billah subhanahu wa ta'ala yaitu adalah mereka-mereka yang memiliki ilmu tentang Allah berilmu tentang Allah dan mereka-mereka tersebut tafakkahu ta'allamu wa ta'ammaku mereka adalah orang-orang yang mempelajari, mendalami, ya, tafakku tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sesuai dengan fahmu salam tadi. Dan mereka juga adalah orang-orang yang tahallau, artinya berdandan, menghiasi diri mereka dengan ilmu bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, dan kemudian mereka juga adalah orang-orang yang mendandani dan berakhlak dengan amalan-amalan yang soleh. Ilmu dan amalan. Alladzina yuqtada bihim humul ladzina jama'u bainal amrayn. Mereka-mereka para ulama yang bisa dijadikan uswa dan kuduah di dalam kehidupan kita adalah ulama yang menggabungkan di antara dua perkara ini. Al-ilmu nafi' wal amal soleh, Ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh. Fala yuqtada bi'alimin la ya'malu bi ilmi. Tidak boleh kita berkudua dengan seorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Subhanallah wa Allah. Tidak boleh kita berkuduah, beruswah dengan seorang alim yang tidak beramal dengan ilmunya. Paham itu? Dan kemudian kata beliau di sini selanjutnya, ya, wala yuktada bi jahilin laisa indau ilmun. Ah, enggak boleh juga kita berkedua dengan seorang yang bodoh yang tidak ada ilmu. Kan ilmunya. Wala yuktada illa biman jama'a bainal amrain. Dan tidak boleh kita berkudua kecuali kepada orang-orang yang menggabungkan di antara dua perkara tadi. Pertama, ilmu bermanfaat dan amalan saleh. Tapi itu? Ya? Wa binisbati lilladina yuktada bihim. Ya. Fi biladina wa min man tu'khadu أشرطتهم وهم كثيرون ولله الحمد marufuna indan nas. Ya, kata Susra Fauzan, ya, dinisbahkan atau dilihat di terhadap orang-orang yang bisa dijadikan kedua di negeri kita, di Saudi. Nah, ulama alhamdulillah berakallah sampai hari ini masih banyak. Alhamdulillah, imam belakang Saudi, ulama-ulama yang bisa dijadikan sebagai kudus masih banyak. Alhamdulillah. Nikmat. Allah masih menjaga dan pelihara jinnya. Ya. Dan diambil, dinikmati, didengarkan asyritatuhum kaset-kaset mereka. Ini dan seperti yang saya jelaskan kemarin bahwasanya Syekh pada Fauzan Allah memiliki tulisan dan kitab bentuk tanya jawab yang dikeluarkan yang digo internasional kan di tahun 1416 Hijriah. Itu kitab Ajibah Mufidah ini. Kitab yang sangat dan sangat bermanfaat sekali di dalam perkara-perkara kekinian. Ya, di dalam perkara-perkara kekinian. Itu kitab ini. Membongkar seluruh bentuk pemikiran-pemikiran. Baik itu khawarij, ah, baik itu Murji'ah, baik itu Haddadiyin, baik itu Sururin, Mubi'in, Turutiyin, Tabligin, Ikhwan Muslimin, seluruhnya mungkar. Ya. Nah, kita ini bicara Allah berbicara tentang kejadian yang terjadi di negeri beliau dan seantero dunia. Bukan di negeri beliau saja, tak. Nah, sudah tentu pada zaman beliau mengarang kitab ini bicara Allah tuh jawab ini yang sa'ir fil bilad yang berlaku di masyarakat pada masa itu rekaman adalah kaset di sini baik ya. rekaman pada K kaset ya kaset di tahun-tahun 90 masih kaset gitu kan Hah? yang dari jadul tahu itu kaset lo kaset lo ke Aiwang ke Sony kaset itu keluar. meningkat setelah itu adalah ya setua dah CD Ketika setelah itu menjadi Allah berbagai macam. Sekarang dah ini dia. Proses. Dan sama beliau pada masa itu menjadi Allah seluruh ceramah masa itu direkam-rekam. Rekam kaset. Karena itu kalau lihat di Youtube sekarang masih ada itu. Rekam-rekaman kaset para masa itu ditampilkan di Youtube. Nah sekarang pun kita apa sebagai kita atas kaset mereka banyak kata beliau dan makruh di kalangan manusia la jauh ahadun illa al-badiyah wal hadirah tidak ada yang tidak kenal dengan mereka. Tidak ada yang tidak tahu tentang peranan para ulama di Saudi rahmatullah di dunia, terutama dan negara Saudi secara khusus, ya kecuali orang-orang Badui, orang kampung, orang gunung, atau bukan orang yang hadirah, bukan orang kota. Walal kibar, walal silam. baik yang besar atau yang kecil. Hulmul qaimuna ala amali fatwa wal qadha. Dan para ulama tadi adalah orang-orang yang peperangan, pemegang tampuk dalam masalah fatwa, fatwa, ah, wal kawah, hukum. Itu kibar ulama wa tadris. Mereka juga megang nanti mengajar halka-halka. Sini pas pada masa punya halka banyak nama keluar. dan bahkan kalian lihat ya ada tadi Syekhi menghadirkan kepada saya menyampaikan kepada saya Syekh saya si Ali Tuegiri. ya Ali bin Ghazi Tuegiri, Abu Abdul Aziz sekarang kalau kalian pergi ke Haram ke Madinah, lihat ada kursi mengajarkan tafsir. Itu Syekh Ali Kuyiri. salah seorang masyarakat kita. Ya, beliau mengatakan kepada kepada saya dalam perjalanan dari rumahnya ke Jamiah di mobil, kata dia Syekh bin ya, Pak Muntil, itu menamatkan kitab Fathul Majid Syarah kita Tauhid di dalam perjalanan rumah ke kantor, kantor ke rumah itu lebih seribu kali. Lebih seribu seribu kali. Tamat ulang, tamat ulang, ulang. Abang Salam demikian. Punya majelis melalui tempat beliau. Atau lihat, punya majelis. Habis sholat zuhur menyerang. Selesai azan atau selesai sholat majlis sebentar, Terus sedikit. Dada ulama yang tidak punya majelis berhak. Kalau rata-rata mereka punya majelis sibuk dengan ilmu, sibuk mengajar. Itu para ulama. Sebab kalau itu ketua, pimpinan tertinggi dalam masjid ketua di Saudi. Nah, itu di para ulama. Beliau itu. Nah, kemudian ada beliau selanjutnya. Ya, waladina urifa anhum an ilm wa tuqa wal wara. Diketahui di antara mereka itu tentang ilmu mereka, ketakwaan mereka, waraknya mereka, wa ala ra'si ila dan yang paling tertinggi, artinya di atas para ulama kita yang ada adalah Syekh Abdul Aziz Ibnu Bas rahimahullah taala. Saya Abdul Aziz Ibnu Bas. Oleh kedua rahimahullah. Kalau kalian baca tentang biografi beliau dari berbagai sisi dan lini jadi kedua dalam hidup beliau sehingga Syekh eh, Abdul Musin Abad mengatakan beliau adalah eh, misal ra'inul awal. Beliau adalah permisalan contoh generasi yang pertama di umat Islam ini. Syekh Ibnu Oleh sebab dalam masalah apapun mereka beliau masuki Masalah ibadah jangan tanya. Masalah infak, sedekah, menolong orang yang tanya sobat. Ya, oi, tidak ada tandingan. Itu sebebas pada masa ini. Ya. Allah yarham subhanahu Kemudian kita beliau, fa'inna rajulun mannallahu ya alaihi bil'imil azir al ghazir wal salih. Dia seorang lelaki yang Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia dan nikmat kenikmatan kepada beliau tentang ilmu yang dan amalan soleh ilmu ya sehingga dibayangkan juga salah problem pada kita kalau beliau sudah beri fatwa tidak asda sudah beri fatwa kepada kata ulama pada kita karena kurat al arali atau arli amamahu kalau dia beri fatwa seolah kalau bumi itu depan dia fatwa dari bagian negeri yang dia ya kitab beliau tulisan beliau fatwa beliau sangat bermanfaat dan sangat berbeda padahal dia lihat di buta ya buta ya. tapi hatinya subhanallah Trump cerdas ya dan jadi kedua bagi ulama dunia. dan yang tidak kedua kepada dia ya Kalau belum sisi kita ya kalau membantu para penuntut ilmu para doa, subhanallah dan ridhanya, subhanallah. Tidak ada mengingat ini, Ya, dia ya meninggal meninggalkan hutang. Ya, jutaan real. Itu apa? Untuk menjamin para dai, para doa salafin menyebabkan akidah dan tauhid di negeri Afrika. Akhirnya dibayar oleh Syekh oleh uh, apa Raja Pahat pada masa itu. Raja Pahat sangat cinta dengan beliau. Ya, Raja Fahad itu di zamannya sangat-sangat cinta kepada beliau dan mengalihkan kepada kita. Syekhuna Ruzain Al-Qurasi. Ya, kebiasaan Raja Fahad itu habis sholat subuh dia berangkat dengan sopirnya ke rumah sebebas. Setiap habis subuh. Duduk di kamar nanti cara tentang masalah negara, masalah umat, masalah dunia, suara apa. Itu kebiasaan setiap hari itu. saya ngambil hamilnya. Ini rahmatullah hubungan di antara para ulama dan umara yang kalau kita lihat di hari ini contoh daripada masa lalu adalah Saudi. Dan belakang. Saudi Arabia yang betul-betul ulama dengan umara itu sejalan. Ulama didatang oleh mereka minta fatwa, hormat, pada rahmatullah, kedua itu di Saudi. Negara lain ada apa sebab Sudah jadi. Paham itu? Ala kudian demikian Syekh Ibn rahimahullah taala beliau adalah merupakan kedua ya bagi kaum muslimin secara umum dan bagi orang-orang Saudi secara khusus. Baik dalam dakwah ikhlas, siddiq, ikhlas, kejujuran, wa ma la yakhfa ala kulli ahadin dan tersembunyi bagi seorang pun bahwa walillahil hamd saudara anhu khairun katsir min al-kitabat Minal mu'allafat, wa minal mu'allafat, wa minal asri wa minal keras, Lurus. Dan muncul daripada beliau, dibukukan, dikasetkan, diaudiokan, ya, daripada beliau tersebut, kebajikan-kebajikan yang sangat banyak, baik daripada tulisan-tulisan beliau, yang ditaskrip oleh murid-murid beliau, fatwa-fatwa beliau, dan karya-karya tulis beliau, dan kaset-kaset beliau, itu, dan pelajaran-pelajaran beliau berikan sebagai majelis beliau. Wa kadzalikal ulama alladziina yuftuna fi tafi barnamij nurin ala Demikian juga para ulama yang memberikan fatwa di acara An-Nur ala Darb, Nur ala Darb itu rahmatullah acara yang diadakan oleh Idaatul Quran. Ah, itu radio Quran yang ada di Riyadh dari tahun 90-an, 80-an begitu. Masa usah usah dengar. Masa Buya di situ udah dengar itu. Nur al -Adar. Itu acara jam 9 sampai jam 10 malam. Satu jam. Tentang fatwa, fatwa yang bergulir ulama setiap hari itu. Hari ini saya bimbang, besok saya Zat, saya Zaimin, saya Haidan, begitu terus. Saya Dayan, para ulama berguliran. Hari ini jadwalnya ada, sudah rapi jadwalnya. Sampai hari ini masih ada. Cukup. Saya kalau itu diambil di tahun 90-an, berapa tahun tadi? Tiga berapa? Tiga puluh? Berapa tahun? Iya, berapa? Sudah puluh ya. Hah? Berapa tahun kira? Kalau dari tahun 80-an sudah lama lagi. Sampai sekarang. Kemudian, haula adzan walillahi alhamd, urifat anhum al-fatawa as-sabi'ah, as Dan mereka-mereka para ulama yang ada di acara idaatul Quran tersebut, azur ala itu adalah ulama-ulama yang juga diketahui di pada mereka itu fatwa-fatwa yang kokoh dan kuat wal aqwal nafi'ah perkataan-perkataan bermanfaat wa hum samahatu syekh Abdul Aziz bin Baz bin Baz Syaikhul wa ikhwanu min ashabil fadilah al-qadha dan para ulama yang lainnya karena la yastahilu bi qadha ya wa yathiqu an-nas bi ijma'ihim wa qawalim furujih illa man kana mawthuqan bi Karena tidak akan sibuk di dalam masalah hukum, qada, keputusan sebagainya, perkara-perkara terjadi di kalangan kaum muslimin dan tidak akan kokoh manusia ya tidak percaya manusia tentang penyelesaian masalah darah bunuh pencurian pokoknya masalah kamu masalah harta ah, masalah kemaluan kemaluan berarti masalah putar zina masalah Artinya masalah Islam, syariat, dan fatwa-fatwa tersebut tidak akan diberikan dan tidak akan diminta kecuali kepada ulama yang mau ulama yang terpercaya. Inna haula juhudin fi da'wah wal ikhlas wa radd ala ma yuridu as as-sahih. Dan para ulama tadi memiliki juhud usaha, memiliki pengorbanan di dalam dakwah ini, ya, peranan dalam dakwah ini dalam masalah ikhlas, sidik, ikhlas dalam berdakwah, jujur dalam berdakwah dengan Allah, dan membantah bantahan mereka terhadap orang-orang yang menyimpang daripada dakwah yang benar tadi. Sawaan an qasdin atau ghairi qasd. Apakah sengaja penyimpang itu tidak? Haula'i lahum tajawuf wa lahum khibratun wa sayrun ya lil aqwam. Dan mereka mereka para ulama itu pada rahmatullah, ada sebutkan tadi, mereka memiliki pengalaman-pengalaman yang sudah matang dan mumpuni dan memiliki ya percobaan-percobaan hidup, pengalaman hidup, ya dan perjalanan daripada perkataan-perkataan mereka wa ma'rifatu sahih min sahih dan mereka memiliki ilmu tentang ini benar atau sakit, ini sehat atau tidak sehat, ini hadis atau tidak hadis seperti itu. Wajib anturawwaj asyrafatuhum wa durusuhum. Dan wajib bagi kita untuk menyebarkan, menyampaikan, menyebarkan kaset-kaset mereka, daras-daras mereka, pelajaran-pelajaran mereka, dan audio-audio mereka. Wa yantafi' biha biha supaya bisa bermanfaat dengannya. nabiya inna fiha fa'idatun kebiratun muslimin karena dus yang disampaikan oleh yang kita sebutkan dari apa tersebut ini Bagaimana? Sudah ini berapa kasih sebab Banyak. Kata Imam Al-Bani juga ribuan kasih Orang kalau betul-betul tekun dia, ini. Tekun dia. Dia dengarkan saja. kasih sebelum Zaimin itu. Tentang satu kitab misalnya. Itu kasihnya puluhan itu. ratusan. Dengar oleh dia. Setiap hari suara anak Allah. Tidak usah lama-lama, setengah jam misalnya. Atau satu jam. Untuk Oleh subhanahu wa banyak manfaat. Dan ya, sangat banyak. Ada salah seorang murid Ustaz, murid Buya di Jakarta, nggak usah sebut namanya. Sampai sekarang sudah hampir 9 tahun perjalanan demikian. Dia mengikuti itu. Wa subhanallah. jangka dia memiliki ya, ilmu dan memiliki kemampuan di dalam bicara tentang ilmu. Nah, sebelumnya ada adakah. Tapi dia kerja setiap hari. Nah itu bukan sebentar. Sampai 4 jam dilakukan. 4 jam. Asyik, sebulan. Ya, lurusnya adalah bersambung. Sampai selesai, selesai kita. Didengar seumur itu. Sampai sekarang sudah sembilan tahun. Tidak terasa aja. Kan? Tapi subhanallah dia ketika bicara tentang masalah ini dan sebagainya. Nyambungan kita dan kemudian nampak daripada pembicaraan itu. Sebenarnya rahmatullah di zaman kita ini alhamdulillah kalian hidup di zaman tahu zaman milenium. Ini sebenarnya manfaatnya banyak. Ya, balaknya juga banyak. begitu, manfaatnya banyak, balaknya juga banyak. Manfaat banyaknya banyak. Jadi kalian bisa mengikuti si, dan ulama, pengajar ulama, mubasir langsung online live. Ada dari ini kan? mereka ikuti bisa. Waktunya berbeda. Contoh saja bisa. Pelajaran. Darah sama ikan Syekh Muhammad kita sama Benadi. Salah kita butuhin sebebas. Setiap Senin sama Selasa. Itu 50 menit. Paling taruh paling minim-minim satu jam. 50 menit cuma waktu aja. Dia jam 12 ke atas nih, malam. Kerja kali itu. Subhanallah, subhanallah. Oleh banyak. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang yang sudah ada bekal di dalam bahasa Arab. Ini para santri, para anak buyal, dan seluruhnya, ya, yang sudah ada bekal bahasa Arab. Ah, sudah ada bekal baca kitab. Sama mendengar sudah mulai paham. Kalau biasa kan dengar pelajaran masyair di sini. Mulai manfaat sebab. Dan kita melihat hari ini, lihat 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Kalian masih muda, karena masih muda nak. Karena masih belasan tahun. Kita orang umur kita 18, 17, 18, 20. Nah, kita jangan pikir hari ini. Pikir 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Ketika kalian berumur 35 tahun, 40 tahun, tidak usah oleh kalian. Ilmu ini begitu kematangannya. Tidak ada instan. Ilmu tidak ada instan. Ilmu ini sifatnya adalah istidraj. Proses dia. Sama kita naik jenjang. Satu, dua, tiga, seterusnya atas. Tidak mungkin dia tidak satu langsung sepuluhan mati dia jatuh dia. Kalau itu, itu ilmu. Tolong kepada kalian yang belajar di pondok, belajar tak Al-Quran dan Sunnah, Ramus Salam, ada dasar bahasa Arab, ada kiroah sudah mulai baik. Ah, Fahmus, fahmul masbu'ah, mendengarkan sudah mulai paham. Coba kalian manfaatkan ini. Dengarkan itu. Satu jam, tak usah lama-lama. Satu jam sehari. Dengarkan. Pada kurang paham catat. Catat tandai. Yang paham juga nanti. Katanya masyair. kenapa sudah sekarang. Kenapa mau masyair nanti itu dasar. Tapi kalau ini sibuk kalian dengan game, game, game, game, ya game berapa? Akhirnya jip. kamu itu? Sibuk dengan game, ya jip di situ. Ya, subhanallah. Kadang sulit. Zaman kita zaman, oh ya dulu jadi penjamin, ada kan ada ini. Kepala tinggi bejer. Kepala tinggi be, bejer. Yang paling juga ada telepon mana apa? Wartel. Wartel kan? Ah, tunggu dulu. Alhamdulillah. Di mana pun dia bisa, di kamar, di mana kapan bisa dasar dan sabar. Bisa. Lanjut, Kalau Lalu yang selanjutnya, yang baik. Ya. Kemudian kata beliau, ya wa kullu alimin ya lam yujarrim alaihi khata wa lam yujarrim alaihi inhiraf fi sirati aw dzikri fa innahu yu'khadhu anhu setiap alim setiap orang alim ya yang tidak menyengaja dan tidak ditimpa dalam kesalahan-kesalahan yang fatal ya dan tidak ditimpakan kepada dia Ta'udzulah musibah tentang ketergelinciran. Penyimpangan di dalam sirah. Di kehidupannya. Dan pemikirannya. Nah, ulama seperti itu diambil dari dia. Ulama yang mustaqim. Ulama yang kokoh di dalam manhaj. Di dalam akidah. Itu diambil dari dia. Kami itu ulama yang kokoh dalam manhaj dan akidah, dalam syariat, ilmu bermanfaat, amal soleh itu diambil dari dia. Itu kemarin kita jalankan. Fa'inna hadal ain mati. itu Fanduru aman tak khudu dinakum. Ya. Ilmu ini agama. Maka jangan cek kita dari mana kita mengambil din itu. Dari mana kita belajar agama kita itu. Itu ikhtiar suyuh. Paham itu? Memilih dan memilah guru yang kita belajar. Oh tidak asal nampak saja dan tidak asal lihat saja dan tidak asal asal hadir saja. Paham itu? Ya? Ada ulama-ulama yang kita datangi, ada ulama yang diarahkan para ulama kepada kita belajar pada dia, ada tuntunan para masyarakat kita belajar pada dia, ada tuntunan ulama yang kita belajar pada syekh. Demikian ilmu tidak bisa kita menilai dengan akal kita saja, dengan perasaan kita. Oh, saya Masya Allah. ah, Huh? Serbannya sebesar gunung. Serbannya sebesar gunung. Tongkatnya besar. Sebab ilmu bukan demikian. Ilmu itu aimatus salam. Wasiat mewasiatkan kepada muridnya untuk belajar. Nah, salah-salah ya di antara murid dan eh, gurunya ke muridnya atau guru ke guru itu mau siapkan kepada siapa siapa siapa begitu yang kalian tertipu dengan gaya-gaya yang ada sekarang di YouTube banyak ya di YouTube banyak itu ya, lihat ya di dalam kitab Lamudur Mampur karya Syekhul Jabal Raihan rahimahullah taala di halaman 216 bab yang ke-49 eh kata beliau di sini faqala mu'allim rahimallahu taala al-imtihanu bi mahabbati ahli sunnah wa karahiyati eh yaitu imtihan imtihan sebagai bentuk ujian menguji si bulan itu ahlu sunnah atau bukan ahlu sunnah itu dengan bentuk adalah menanyakan kepada dia ulama yang dia ikuti, yang dia jadikan kedua dan uswah. Suka dia itu tidak suka, benci tidak benci. Itu jenuh. Jadi imtihan di mahabbati ahli sunnah wa karahiyatih. Ya, diuji. Cinta akan dia kepada Allah sunnah atau tidak. Di nomor 633 kata beliau, kalau Rasulullah SAW, ayatul iman هم الأنصار وآيات النفاق بعض الأنصار ده النبي صلى الله عليه وسلم كلام حديث صحيح ya dalam Sahih Bukhari dan Muslim kata beliau kepada kita tanda seorang itu beriman atau tidak beriman adalah dia cinta nggak dia kepada ansor atau benci dia ayatul iman hubbul ansor ya Wa'atul nifaq, wa'atul munafiki, wa'atul nifaq, bukti masuk. Tanda seseorang itu beriman atau tidak beriman ada lihat kecintaannya kepada kaum ansor. Ada sifat nifak atau tidak ada lihat kebenciannya kepada kaum ansor. Dari ayat ini Praibus Salaf ya dari sama dulu sampai hari ini memberikan tausiah dan ajaran kepada muridnya tentang hal-hal demikian itu. Imam Sufyan Tauri di zamannya di nomor 634 kata beliau kalau Sufyan Tauri berkata Imam Sufyan Tauri intahinu ahlal musil bil mu'afa ibn Umran intahinu ahlal musil ya kalian ujilah penduduk negeri Mosul Mosul itu daerah Irak Al-Mawsili salah seorang aimatul salam ahli hadis ya Abu Daud Al-Mawsili banyak para ulama muncul dari daerah itu dari daerah Irak Baghdad itu Mawsili kata beliau ujilah penduduk Mawsil itu penduduk negeri Mawsil itu diuji dengan siapa dengan Imam Al-Mu'afa Ibnu Imran dan berkata juga Imam Abdurrahman Ibn Mahdi di nomor 635. Rahimahullah Ta'ala mengatakan, Ibn Aun, Ibn Aun, fi Basriin, Ida ra'aita rajula yuhibbuhu, fatma'in, ya, fatma'inna ilaih, wa fil kufiyin, Malik Ibn Mihwan, wa Za'idah Ibn Qudamah, Ida ra'aita rajula yuhibbuhu, farju khairahu, ya, ومن أهل الشام الأوزاعي وأبو إسحاق الفزاري ومن أهل الحجاز مالك بن أنس kata beliau kepada Imam ya Mahdi Imam Abdurrahman Mahdi mengatakan Imam Ibnu Aun itu sebagai mizan sebagai acuan sebagai ini, mizan ajuan untuk penduduk negeri Basrah. Basriin orang Basrah. Ya, Basrah setelah Kofah. Ya, Kofah, Basrah. Di antara Kofah dan Basrah itu nama Wasit. Dan sekarang tetap oleh Syekhul Islam itu namanya Wasitiyah. dia itu satu kota, kampung negeri yang terletak di antara Kofah dan Basrah. Terima kasih dia. Mereka datang minta fatwa kepada Syekhul Islam ya, ketika berkata haji untuk menanyakan tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jal dan beliau tulis kitab namanya akidah al-wasitiyah. Ini sebabkan kepada penduduk negeri wa Wasik yang ditulis oleh beliau al Asar menjelang maghrib. Selesai baik. al Asar menjelang maghrib selesai kitab itu. Dikirim oleh beliau. Ini jawaban dari saya Islam ini tentang akidah salafiyah dalam masuk al siwat Silsilah kalau tidak mampu sangat cepat nulis. Cepat nulis. Ya. Nah, itu pasrah. mizan ya ukuran mereka itu mizan dakwah mereka mizan uh, kecintaan mereka kepada ulama adalah dilihat kepada Imam Ibnu Aun Idza ra'aita juga apabila kamu melihat seorang laki di negeri Basrah mencintai Imam Ibnu Aun fatma'inna alaihi nilai maka hendaklah kamu tenang kepadanya artinya kalau dicinta kepada imam tersebut Berarti dia sunni insyaAllah ta'ala. Begitu kata ya, salam dulu. Sampai hari ini itu berlaku ya Pak. Kalau tidak berlaku, berlaku itu. Itu berlaku. Ya. Orang beji kepada sebebas. beji kepada Syekh Bani misalnya. Atau beji kepada sesuai Fauzan. Atau beji kepada Syekh Ah. Atau beji kepada syarobi, Atau beji kepada saya Muhammad. Atau beji kepada Syekh Sulaid. dan Rahimahullah. Itu alamat yang tidak baik. Tidak ada yang benci kepada ulama Salam kecuali khalafiyin, Alubida. bid'ah. Kan itu? Tidak ada yang benci kepada ulama Salam kecuali adalah khalafiyin, Alubida. bid'ah. Begitu juga ulama Yaman. Ya sudah rekomendasi oleh saya, Syekh, tahu dong kiprah mereka, dakwah mereka, peranan mereka. Itu dipuji oleh Allah. Kita aja dari ini di Gorogoto ada pemikiran-pemikiran haddadiyin, takfiriyin. Ya, pemikiran-pemikiran haddadiyin, takfiriyin yang menjelang para ulama, taat para ulama yang diusung benderanya oleh Jember dan Jalabir rahmatullah, ya soal sehingga ditanamkan kebencian kepada masyai kepada kita. Ya masyai siapa? Masyai kibarannya, hanya ah, kemudian Syubed, Syurubi, Syubed. Kemudian letakkan oleh Bukhari. Bukhari subhanallah. Bukhari itu kris itu. Pengkris. Ya, krisun itu tuh. Yang ada di kepala. Topi. Kalau itu, ada papanya. Ya. Jauh di Rasul Muhammad dia itu. Tidak ada di papanya Rasul Muhammad itu. Nah, itu dibangga oleh mereka. Sekarang udah runtuh. Hancur kerajaan. Ya. Jember tersebut menjelaskan Allah. Dan juga. Ya. Kemudian wafil kufiyin penduduk Kufah, negeri Kufah. Itu diuji dengan siapa? Malik ibnu Mughawal, Malik ibnu Mughawal. Kemudian Zaidah ibnu Qudamah. Apabila kamu melihat mereka dia mencintai ulama yang disebutkan ini, maka harapkanlah kebajikan daripada mereka tersebut. Kemudian kita boleh sini, siapa yang baik? Ya, wa ahli asyam ulama di negeri Syam. arti penduduk negeri Syam. Negeri Syam sekarang. Palestina, Ordon, Syria, ya, kemudian sebagian eh, Lebanon, eh, Damaskus, kalau itu, itu Syam. Penduduk Syam diuji dengan ulamanya Imam Al-Auza'i wa Abu Ishaq Al-Fazari. Uji mereka. Wa min ahli Hijaz dan penduduk Hijaz. Hijaz adalah makam Madinah. Diuji mereka itu dengan ulamanya Imam Malik Ibnu Anas. Malik Ibnu Anas. Di nomor 3636. Wa qala ayman إذا Syami yuhibbul يحب wa Bishar Fazari farju khairau. Kemudian selanjutnya kata Imam Al-Barbahari kepada kita nomor 637 dalam kitab Syarh Sunnah. Ya, wal mihnatu fil Islam bid'atun wa ammal yawm fayumtahanu bi sunnati. Allahu akbar. Lebih baik. Kata apa juga? Apa kata? Ya. Imam Abdurrahman dari Abdurrahman Rumah Mahdi mengatakan, apabila kamu melihat seorang penduduk negeri Syam, Sab tadi yang saya punya sebut tadi, apa dia? Mencintai dan menyenangi Imam ya Al-Auza'i dan Abu Sa'ad al fazari maka harapkanlah kebajikan kepada dia dan Imam Al-Barbahari di dalam kitab Syarh Sunnah Ya, beliau juga menjelaskan kepada kita bahwasanya al-mihnatu fil Islam bid'ah. Menguji intihan seseorang dengan sunnah itu kata beliau adalah bid'ah. Tetapi hari ini adalah merupakan sunnah. Terus ada hari ini rahmatullah itu Imam Imam Abdul Bahari bicara di abad keempat Hijriah karena beliau adalah murid-murid Imam Ahmad. Dia kita sudah kita buka dengan Syekh kita kan Syekh Abu Al-Qurasi. Dan nanti insya Allah kita ambil topik satu topik dalam itu yang sangat signifikan hubungan dengan daurah kita itu. Nanti saya jelas insya Allah Ta'ala. Nah, kata beliau usul sunnah sunnah itu adalah ijtihad manusia, menguji manusia dengan Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan dulu adalah bid'ah. Di hari ini merupakan sunnah. Itu bicara di abad keempat Hijriah. Beliau adalah murid-murid Imam Ahmad yang meninggal disolatkan para malaikat dengan rahmat Allah tuh lihat Allah Akbar ya sahlu sunnah ya demikian beliau dalam hidupnya dan bikin para ulama menasihati pada kita acuan seseorang mizan seseorang itu sunni atau tidak sunni salafi tidak salafi lihat hubungnya hubungnya kecintaannya kepada ulama salaf itu aja udah ya kalau ada dia membenci Syekhul Islam ya sudah. Itu alamat sa'ah. Itu Bagaimana Syekhul Islam Taimiyah dia? Itu alamat sa'ah. aku aku Hah? Baru Benci kepada Imam kain dia. Benci kepada Imam Ahmad. Benci kepada Imam Muhammad bin Abdullah. Ah, benci kepada para masyarakat di abad ini. Syabani, Ismin, Bas, Murutaimin, Semukbil. Ah, tapi itu? Yang masih hidup yang sudah meninggal, benci mereka. Itu alamat sah. Sudah kiamat dia. Gak bisa dipercaya. Jangan dapat diri daripada dia. Jangan belajar kepada dia. Jangan ambil diri agama kepada dia. Itu nggak bisa dipercaya. Ah, terutama orang rekor-rekor kalau lihat. Kata dokter dia. Dokter banyak bongkar masalah kita sebab. Karena anggap si Bimbang mengatakan kami ganti layak layak al akidah. Berapa banyak orang-orang yang doktor-doktor tapi tidak tahu tentang akidah. Tidak tahu dia. Apa itu akidah? Tidak ngerti dia. Apa tauhid? Tidak ngerti dia. Profesor, doktor, sebagainya. Ya, itu acuan dalam Islam. Nah, sekarang muncul lihat di YouTube berbagai macam bentuk ide gini. Saya sebagai dai mau tak mau saya ikuti juga kadang-kadang saya dengar juga. Sebab saya tahu mau tahu ini pemikirannya di mana. Oh Allah bicara sunnah, sunnah, sunnah. Rupanya muncul tapi takdiri hadati. Ya sunnah bicaranya. Sunnah, salam, sunnah, salah. Rupanya sudah dengar dengar takdiri ini. Itu banyak. Jangan di negeri kita ini, di Saudi, negeri kita, sunnah itu ada. Jangan di tidak. Di Saudi, di negeri sunnah itu banyak demikian itu. bicara sini, sini, lebih tapi belakangan apa dia? Hah? Ada di ada di tapi Pelakon Solo atau siapa siapa pelakon Solo kan. Hah? Ya, Kecil di sini bengkak kalau tapi Sebab itu banyak. Ingat. Jangan kalian sembarangan. Jangan serampangan. Mendengarkan kajian-kajian atau kaset. Mendengarkan tausiah dan sebagainya. Lihat. Tanya itu. Tulisannya. tanya lihat, Kemudian apa tulisannya? Lihat di nomor 638. Qala Ahmad bin Abdullah bin Yunus rahimallah inta'inu ala musin bi Mu'afa bin Imran fa in ahabbuh fa hum ahlu sunnah wa in abghaduh fa hum ahlu bidah kama yumtahanu ahlu kufi ahlu kufa ya ahlu kufi bi Yahya. Kata beliau Imam Ahmad Ibnu Abdullah bin Yunus bagaimana Imam ya Beliau mengatakan ujilah penduduk negeri Mosul dengan ulamanya yang ada pada masa itu adalah Mu'adha ibn Imran. Kalau mereka mencintai dia, mencintai ulama itu, berarti dia ala sunnah. Oh, min ahli sunnah. Ahli sunnah dia. Dan saya kira saya Rahani juga menjelaskan begitu Allah. Dia apa ini? Uji manusia dengan Syekh bin Bas. Hah? Syabani, saya mobil, saya Muzimin, saya Robi, Syekh Haidat, Syekh Fauzan, Abdul Aziz Al Husain, ah Syekhuna Syekh Muhammad, Syekh Muhammad Ali Jami. Wala seru banyak Syekh Robi. Itu ada demikian. Ya. Senang atau tidak senang nih? Kalau dia sudah mendengar nama Syekh Robi atau nama Syekh Muhammad bicara nama Allah, gatal-gatal kepalanya dan badannya, itu sudah alamat tidak baik itu. Oh, gatal kepalanya ke badannya, tahu nih. Susah gelisah duduk deh. Kalau sebut nama Muhammad, Robi, Subed, sebut nama masih kita selawin. dulu duduknya, sudah alamat nggak baik itu. Itu tentang ilmu dan dakwah dan belajar dari para ulama di zaman dulu ajar kita demikian. Bagaimana? Kemudian kita selanjutnya baik. Kalau seandainya mereka benci kepada Mu'afa Ibn Imran tadi, penduduk negeri Mausil tadi, maka dia adalah termasuk ahli bidah Sebagaimana diuji juga penduduk Kufa dengan Yahya. Di nomor selanjutnya, 639. Wakala qala karena Sofian ida jauh kaum min al Mosin imtahanahum bihubbi al-mu'afalah. Di sini. Imam Sofian Tauri yang tinggal di Kufa. Imam Sofian Tauri tinggal di Kufa. Beliau tersebut menguji penduduk Mosul dengan Wafa ibn Imran. Artinya kalau ada penduduk Kofa, ya penduduk e, Mausin datang ke Kofa, seorang penduduk ilmu, dia penduduk ilmu, berangkat rela dia dari Kofa daripada Mausin ke Kofa. Bertemu dengan Imam Sofyan Tauri. Imam Sofyan Tauri tanya kepada dia, ke tentang sikapnya kepada Imam Wafa ibn Imran. Ah, Fa'in ra'ahum kama yadun. Ah, farrabahu adnahu. Kalau seandainya Imam Sofyan Thauri melihat penduduk negeri Mosul tadi datang ke Kova, duduk di majlis beliau, belajar kepada beliau, menemui beliau, dilihat mereka ini cinta nggak kepada Imam Mu'abba Ibn Imran tadi, kalau cinta kepada dia, senang kepada dia, dan ikut majlisnya, didekatkan di majlisnya, silakan umum, duduk. Nah, kalau tidak, sebegini dulu siapa ahlu dia pengacau dalam majlis negara. Jadi jangan kalian anggap ya aimatus salaf di zamannya zaman mereka baik Imam Malik, aimatus sabdu mengusir ahlu bidah dalam majlis bukan dua ada ya, ahlu bidah tidak ada manfaat bagi majlis ini apa manfaat dia jadi jasus dia jasus Alu bidah di majlis jadi jasus kerja selatan adalah ya nama tukang antar atau jemput jemput sana antar sini jemput sini antar sana itu kejadian kan ingat itu dan Uya menghadapi seperti itu sebab bukan baru sejauh lama menghadapi seperti itu tempat kita masya Allah ya saya oh sunni selafi kalau belakang kita habis ini dulu ini nah, banyak hati-hati jangan kalian anggap majelis tidak ada jasus baik itu lebih dah atau yang lain Ada ya sekarang punya tahu, sekarang hadir, sekarang cek ini gimana, gimana, gimana nanti dicetak oleh dia sampai kepada om yang dari negeri lain. Itu banyak itu sampai hari ini. Tapi terjadi orang seperti itu. Jadi selanjutnya, kalau Imam Ibnu Mahdi, Rahman Ibnu Mahdi Allah taala di nomor 640, "Fa idza ra'aita Syami yuhibbul Auza'i wa al-Fazari, fawasibu sunnah Waqala ibu juga beliau mengatakan itu ra'aita basariyan yuhibbu Hammad bin Zaid. Ya. Kata beliau apabila kamu melihat seorang penduduk negeri Syam mencintai Imam Al-Auza'i dan Abu Ishaq Al-Fazari, maka dia adalah sahibu sunnah. Dia adalah orang sunni salafi. Dan apabila kamu melihat seorang Basriyan dari Basrah mencintai Imam Hammad bin Zaid, maka dia sahibu sunnah. Qala Qutaibah bin Sa'id. Imam Qutaibah bin Sa'id menjelaskan kita Hadafnya di nomor 447, 42, 42. Idza ra'aita ar-rajula yuhibbu al hadith. ha? Apabila kamu melihat seorang laki, seorang muslim mencintai alal hadis, alal hadis, para ulama hadis dan para ulama hadis Allah adalah manusia-manusia yang menghabiskan umurnya dalam hadis, baik secara jarhan wa ta'dilan, baik secara ya bahfan wa tashihan tabaif tashih mereka pakar dalam masalah itu Ibu ilah selalu mereka dan ulama alul hadis adalah ulama yang paling dibenci oleh lubida. Lubida tidak sanggup menghadapi ulama hadis tidak sanggup mereka hadapi tidak mampu mereka ulama alul hadis ya nah itu terbukti di zaman Rasulullah ini Dan ulama alul hadis ada ulama yang paling sangat dekat ya dan tepat daripada kebenaran itu. Itu terbukti subhanallah. Ya. Nah, beliau mengatakan kalau kamu melihat seseorang mencintai ulama hadis, alul hadis, Misal seperti misalnya alul hadis, pramu hadis adalah Imam Yahya bin Sa'id, Abdurrahman bin Mahdi, Muhammad bin Hanbal, ha, Muhammad bin Muhammad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawi, Rahawai atau Rahawiyah. Ha? Wa dzakara qauman akharin disebutkan oleh beberapa ulama lainnya, fa innahu ala sunnati wa man khalafa haula fa'lam annahu mubtadi'. Nah, ulama siapapun seorang muslim mencintai ulama hadis tadi. Disebutkan namanya. Ya? Nah, ulama hadis dia berjabat ini dicintai oleh dia, maka ketahuilah dia adalah berada di atas sunnah. Subhanallah. Kalau dia menyelisih maka dia adalah ahlu bidah bukan sunni kita perbedaannya di hari ini untuk lihat ya orang-orang ahlu bidah menyelisihi para ulama ha, hadis membenci tidak menyenangi menyelisi ulama hadis itu banyak suara pakullah dari. itu. ini mereka takut ya soal dengan ilmu hadis terbongkar semua mereka dengan ilmu hadis dengan hadis Nabi SAW Seluruh borok dan borok-borok mereka beda. Seluruh apapun dia terbongkar. Nah itu berarti dari mau. Paham itu? Kita kembali pada pembahasan tadi. Kemudian, lihat ya, perhatikan. Ya. Kata Syekh Saleh Fauzan, "Fala yajuzu ala akhdhu anil juhal walau kan muta'alimin. Tidak boleh kita mengambil ilmu daripada orang-orang yang bodoh walaupun dia berpura-pura belajar. berpura pura belajar, Masya Allah. Saya belajar, saya butuh ilmu, tapi tidak ada. Tidak ada yang ilmu dia. Walal akhdu anil munharifin bil aqidah bisyirkin atau ta'atim. Dan tidak boleh kita mengambil ilmu kata Syekh Fauzan dari orang yang menyimpang. Ah, di dalam perkara akidah ah, dalam bentuk kesyirikan dan penafian penyingkaran terhadap sifat-sifat Allah tinggal kepada Allah subhanahu nanti tidur nanti kalau jangan tidur yang tidur yang tidur tunggu wudhu kita yang tidur pak keluar wudhu yang tidur ya jangan beli mobil pada mereka nyimpang akidah mana hanya banyak amakullah. Walal akhdu anil mubtadi al munawwal munharifi wa ibsumu ulama. Dan jangan ambil ilmu daripada ahli bidah yang menyimpang. Walaupun mereka merupakan ulama, ulama su. Mereka juga mereka juga ulama, ulama, tapi ulama su. Jangan ambil ilmu daripada mereka. Nah, ini memang sebab rahmat Allah dan jemaah. Para akhwat, wal abna, wal banat. Di dalam keedah tuntunan a'immatus salam kepada kita di dalam belajar. Di dalam menuntut ilmu. Di dalam mengambil ilmu. Di dalam berjalan di atas manhajus salam Ada rel yang harus kita lalui. Tak nah, serampang kita punya rahmatullah. Tak asal jalan dewi aja. Nah. Harus ada tuntunan. Dan ingat, itu bukan komando. Kali ini, itu bukan komando komando. Jangan salah tafsir kalian tentang komando. Orang sekarang seluruhnya komando, komando, komando. Banyak orang kayaknya komandan deh. Ya, sebab kita mengarahkan tuntunan para masyai, para ulama kita di dalam dakwah ini. Kita dengarkan tausiah mereka. Ah, dan mereka, tuntunan mereka, arah mereka. Kita dengarkan, itu bukan komando. Apa itu? Bukan komando itu. Sekarang Surat Syabab itu rahmatullah ya, lepas daripada komando dan Jember sehingga otaknya itu terpola pemikiran ya kalau ada koordinasi sama kita di dalam dakwah ini ada tuntunan ulama kepada kita mengarahkan begini itu dalam komando jadi diisahkan diisuklah mereka itu Ustaz Akmal untuk mengomandokan kita. Seusah kemudian ngomong ngeliat. Komando apa yang dikomando Hah? Komando apa? Saya nggak ada komando siapa? Saya malah lari di belakang komando. Hah? Cuma otak-otak mereka, ini, mindset mereka yang selama ini lebih kurang 18 tahun, hampir 20 tahunan, dicokoki oleh komando Lukman dan Jal, orang Al-Qaeda Allah, sehingga terpola ketika mereka lepas daripada ikatan Dajjal tersebut, dianggap oleh dia setelah itu koordinasi kita sama berdakwah sebagainya dianggap komando. Ya, Seperti itu salah. Dan apa pernah ajaran kepada saya. Dan itu, saya tidak pernah mengajak orang untuk ikut kepada saya, ikut arahan saya harus begini harus begini. Kalau dibikin baru komando. Saya tidak pernah mengharuskan ini harus begini. Kalau udah jam jember, ya maklumat tuh dia. Orang dilazimkan harus begini, harus begini, harus begini. Pak, surat topan, harus pakai topan. Saya ada harus tobat pada kalian sebab. Tak ada. orang adalah komando. Saya paling anti komando. Dan orang yang paling dibenci oleh Lukman dan itu saya subhanallah Bapak kalian. Kalian mantan-mantannya. Para pengikutnya dulu. Cuma setelah kalian keluar daripada dia, sehingga otak kalian mindset kalian terbola tentang komando, dianggap sekarang sekarang kita sesama komando. Sebab kita kita ini dalam dakwah Perlu ta'awud. Ta'awud. Kerjasama. Yang baik dan sunnah. Dalam perkara apapun kita tanya ulama. Ada ulama tidak, Kenapa kita dulu peduli ulama? Kenapa kita peduli ulama? Tapi kita peduli ulama dalam berbagai hal. Ada perkara kita tanyakan. Ada masalah kita. Terbuka. semua hmm. Kalau subhanallah kalian lihat. Tidak akan dapat di zaman Lukman Dajjal itu Allah Selepas di hari ini kalian berhubungan para ulama. Kita kalian berhubungan ulama adalah sabda depan. Hah? Ngobrol kalian langsung. Kalian berbahasa Arab, duduk orang saya langsung. Gak ada kita ring satu, ring dua, ring tiga, ring empat, ada nggak? Nih, ada. Ah, nih, ada nggak? Ring satu, ring dua, ring tiga, ring empat, ada nih. Cuma ada kita memakai orang Ya, ikut daurah kita, ikut ketemu masyaih, pakai ring satu, ring dua, ring tiga, ring empat. Yang sangat-sangat, pulang. Gak ada. Kita bisa bahasa Arab, langsung cara masyaih. Ceramah dia. Tidak terjemah. Di zaman Dajjal Jember, Allah. Dapat oleh dia, dapat oleh. Bahkan ada. Hatta usah-usah mereka yang senior. Jadi cecunguk di belakang. Jadi kita jadi cobolan kan deh. Pion. Tidak dipakai. Tak ke depan. belakangnya, Ya ke depan siapa? Itu dajjal. Dajjal berarti ke depan. Kita enggak ada. Ini pembohong ya masih. Silakan. Masih depan Kita jauh. Itu berbohong silakan. Tidak ada Tidak ada pembohongan kita kan ada. Ayam begini ini di kalangan orang-orang pada rahmat Allah. Ya, yang lepas kontrol, lepas daripada ikatan-ikatan komando Lukman tersebut, yang nah, anggap sekarang komando, komando, apa komando, ya, komando apa? Saya nggak butuh kalian, Allah saya nggak butuh kalian. Saya dakwah dan sebelum kalian dakwah. sebelum kalian dakwah sebelum kalian jalan dakwah. Walhamdulillah saya selamat daripada fitnah sebelum kalian selamat. Nah, Allah, saya selamat Alhamdulillah dengan fitnah nikmat Allah Azza wa saya sebelum kalian selamat. Orang yang paling benci menumpang saya, bukan kalian. Kalian berangkat saya seluruhnya. Seluruh kalian berangkat saya. Tidak bisa bertemu kiri. Nah, sekarang komando, komando, komando apa? Tidak ada komando. Saya tidak pernah komando orang. Saya tidak pernah komando Sapozi, komando bulat tidak ada. Tapi ta'awun tidak dakwiyah. Ta'awun sama saya. Oke, kita sama-sama. Sama maju, saya maju sama-sama, duduk bersama, makan bersama, Tak ada lagi kan ente ini. tak boleh, tak boleh, tak boleh. Tak ada. Sebab apa malah? kalian aja ya sahabat, kalian pengikutnya, kalian jamaah. Menurut saya kita ada selarang kalian. Hah? Pernah selarang kalian, oh jangan, jangan, tak boleh dekat, tak boleh. Harus steril. Ada. Satu pun kalimat saya pernah keluar sebetulnya. Dan kita dari dulu sudah bercerita bahwasanya dakwah, ya salam, ya yang dijalani dengan daurahnya Imam Syafi'i dari awal daulah yang kita adakan adalah sebagai solusi kepada umat ini. Sebagai solusi untuk menyelesaikan, menyelesaikan problem umat dalam masalah fitnah. Terutama fitnah Dajjal Jember itu suami kuasa sekarang punya rahmat Allah dan kawan-kawannya. Alhamdulillah. Masih Allah selamat kita. Dan masih kita juga bebas ya, kalian. Kalian jemaah, madamu, mau ketemu, mau salaman, mau duduk mereka pokok. Tidak ada ring satu ring dua, ring tiga, ring empat ada. Ada kalian lihat, ya yang tertua nih yang sudah dulu. Siapa ikut ke dakwah? Ya, Dora Imam Syafi'i. Ada kalian lihat, kita pakai ring satu, ring dua, ring tiga, ring empat. Ada. Penjaga pintu nggak ada. Hah. Ada nggak bodyguard apa pintu? Dok. Ada. Nggak ada bodyguard. Tidak ada sebab kita nggak ada bodyguard, bodyguard, nggak bodyguard kita. Orang punya bodyguard penakut. Orang punya bodyguard penakut. Kita mau takut kepada Allah melindungi dia. Kalau Allah mengatakan silakan silakan kalau tidak tidak. Kamu takut Allah selalu mengatakan hidup kita. Gitu Kamu anak takut kepada Allah azza wajal. Hah? Tidak Maka Makanya kita sebut alhamdulillah dorong Imam Syafi'i jalan. Eh, 1 sampai 11 kalau tidak corona sudah 14 itu. Terus aku jalan juga surah Allah insyaallah taala. Apa saja itu. Solusi terbaik itu target kita dulu. Mendekatkan umat tadi dengan ulamanya. Itu target kita. Beda ya dorong syariah ke syariah. Yang diusung sebenarnya itu bukan diusung, kita mengusung ini. Dorong syariah itu jalan itu kita punya punya punya punya media itu sama ya tukar naik saya sebagainya, sebidang Bukan Lukman dajar, Lukman dajar punya usul, ya rahmatullah. ke dia itu, kita musuh. Tapi dapat jalanan ditikung oleh dia. Hah, dapat jalanan di, ditikung, diambil oleh dia, dicaplok oleh dia, dirampok, dimaling, kayak dia maling pondok orang. Sama seorang kok topaknya itu. Mau lihat? Cukup kalau dia para para salafiyin tadi untuk memusuhi akmal, akmal, akmal. Itu aja tak otak seorang Manasur Allah. Nah, sekarang lepas, saya kontrol dia. Kamu wanita, komando lagi. Komando. Sini, untuk enak untuk sebab. Sebab ya Allah. Wabillahi wa ta'allahi tak pernah saya memandu orang. Tak pernah saya memandu orang. Nah, nanti mau orang ulama setelah tahun Allah silakan. Oh langsung pasrah itu. Ya, ulama tahu siapa orang yang kan betul-betul berbuang baik dengan dia atau tidak. Ulama tahu, baca, bisa baca semua. Betul kebodoh. Tahu itu? Ini perlu kita ketahui sebab sekarang isu yang bergulir itu bukan dakwah salafiyin mungkin sama ya adalah tentang isu komando yang disematkan kepada saya. Ini saya dengar disampaikan kepada saya. Bukan saya bicara ini adalah kosong. Saya dengar dan disampaikan kepada saya. Saya sudah tidak ada komando. Nanti mau jalan sama siapa dakwah, alhamdulillah. Tidak jalan juga tidak masalah. Itu aja. Saya butuh sebab saya dulu sendirian juga. Sama Sawila berdua aja. Ya, jalan. Sampai juga ke Saudi. Dapat juga fatwa. Ziarah juga ke rumah beliau. Sampai juga ketemu beliau. Ha? Yang diisukan oh, sudah tahdir Saudi. Tahdir Saudi. Tahdir Saudi. Tapi nyata ada. Sebab ini bukti. Kalian bisa transaksi yang jadul tahu itu. Ya. Terbunuh karakter. Daripada Lukman JS. Yang lama tolip di sahabatnya. Pada itu. Saya di zaman laskar pembebasan eh, pembebasan pembubaran laskar 2002 itu. Setelah bubar, pulang kita seluruhnya. Saya target ini ya. Tuh, target ini. Ya disuruh tuh, yang saya sudah meninggal Allah Arham, Pak Ansori. Itu disuruh tuh gini. Targetnya. Tapi Alhamdulillah Allah itu besar. Bisa kita nikmati, bisa kita nikmati temu ulama, duduk masuk ulama, ketemu ulama. Ya, itu nikmat apa? Nikmat apa lagi yang lebih besar pada itu? kita ini awam ulama datang berbeda nikmat bukan nikmat tujuan Hah? Nih, eh? nikmat itu ulama datang berbeda apa kita tak pernah dia dia datang pada kita nah ketemu kita salimnya dia dengan majelisnya kalau kita korbankan uang berapa banyak uang lagi kita beli tiket PP orang abang keluar biaya hidup lagi sekarang datang nikmat apa lagi Terus kemana tuh namanya Seharusnya mengarang, mengarang kita, bimbing kita adalah coba lebat begini, begini, begini. Komando itu. Itu namanya pemahaman komando sakit namanya. Pemahaman komando error, hang tidak gitu, tak loading. Jadi apa? Salah itu. tidak ada sebab. Saya tidak pernah. Komando Allah Tidak pernah. Tidak pernah. tapi itu, ini ingat kalian. Nasihat Buya kepada kalian, tolong. Jangan sampai mindset kalian juga piring Ya, miring tentang saya, tentang Buya, dalam masalah komando. Saya tidak pernah komando. Dalam saksi Allah Azza wa saya telah sampai kepada orang yang tidak tidak adil, mendengar, tidak mendengar, sampai kepada mereka tidak adil. Tapi sekarang diisukan saat santeo berhamdulillah komando, komando, komando. Ya sobat, apa manfaatnya komando itu? Saya tidak ada manfaat bagi saya itu. Saya juga tidak jalan sama saya juga masalah, saya jalan sendiri kok. Saya berhubungan dengan ulama tidak butuh ente itu aja. Saya berhubungan dengan ulama tidak butuh bulan wala alat. Wallah butuh saya. Nah itu, saya berhubungan dengan saya Muhammad, gak butuh si bulan wala si Gak butuh. Saya bisa langsung. Saya tidak tahu sebab. Oleh saya. Terus sorry saya. Hah? Tapi mereka, waduh, gak ada. Tak ada, wallah nggak ada. Ingat ini. Ingat nasihat ini. Rahmatullah dari segala kajian ini. Bahwa oh, saya tidak ada mau mandu sama sekali. Kalian mau jalan sama saya dengan ulama yang ada selama kita. Alhamdulillah. Tidak ada juga masalah. Kita utuh, kan butuh. Udahlah kita dakwah sama kita jalan dengan ulama yang kita bawa. Walhamdulillah nikmat. Nah, jalan sudah nggak masalah. Cari ulama lain nggak masalah kita. Kita nggak butuh. Hmm. Jangan butuh. Benar ya? Saya mengenal ulama sebab alhamdulillah. Ya, mengenal ulama tidak perlu Saya sudah buat, sudah bangun jembatan. Tinggal sama saya melaluinya. Ya, datang ulama, ziar ulama, tapi itu saya sebulan, tapi ngobrol-ngobrol dah, selesai. Apa sih, oh, keturang. Kalau kalian dulu ya, ulama nggak kena kalian, kena juga nggak kalian kena juga kena ulama, tapi ulama nggak kena kalian. Kalau saya alhamdulillah, nikmat Allah sujud. Hanya demikian itu sama Ali itu. Salah apa dia? Waduh, waduh, waduh, waduh, waduh apa? Waduh rokok apa? Itu waduh rokok kan? Hah? Eh, tahu rokok komando lu kan? Nah, itu betul tuh rahimahullah sama juga Syekh Jadi tidak boleh kita mengambil ilmu daripada orang-orang ya ahli bidah tadi yang menyimpang walaupun mereka memakai diri mereka ulama. Fal asnabu salah, Maka manusia tiga. Ya. Tiga, maka manusia artinya lepas tadi kembali kepada tiga. Pertama, halul ilmu nabi' ini kelompok. Ini ulama, manusia dibagi pada tiga dia alul ilmin nafi' wal amal saleh. Pertama, para ulama yang memiliki ilmu yang bermanfaat, ilmu kitab dan sunnah al-fahmi salaf. Ingat Ulama yang memiliki ilmu yang bermanfaat, ilmu kitab dan sunnah wal amal saleh. Dia beramal amal saleh, yang pertama. Wa alul ilmi biduni amal. Yang kedua, dia ahli ilmu, punya ilmu dia tapi tidak beramal. Yang ketiga, ahlul amal biduni ilmu. Dia beramal tapi tanpa ilmu. Dia beramal tanpa ilmu. Yang paling afdol dan paling dijadikan kudwah dalam kelompok pertama tadi. Harul ilmi nafi' wal amal soleh. Adapun orang yang berilmu tidak mengamalkan itu Yahud. Syabih bil Yahud. Bukan Yahudi tapi Syabih bil Yahud. Mirip dengan orang Yahudi. Ha. Kemudian dia beramal tanpa ilmu. Syabih dengan Masara. Sebagaimana jelas Islam Islam dalam kitab Islam serta Mustaqim riwayat para ulama salam dari Imam سفيان بن عيينة فهمتوا؟ وقد ذكر الله تبارك وتعالى هذه الأصناف في آخر سورة الفاتحة tiga kelompok ini tiga kelompok tadi ahli ilmu nafi' ilmu bermanfaat dan amal soleh yang pertama yang kedua ahli ilmu tanpa amal yang ketiga amal tanpa ilmu ini ketiga-tiganya disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhir surah Al-Fatihah sebelum salat kita baca apa kata Allah Azza wa Jalla wa amarana an nas'alahu ayyahdiyana ila tariqis sifil awal dan Allah Jalla wa ala memerintahkan kepada kita untuk meminta kepada Allah tabaraka wa taala supaya Allah tunjukkan kita kepada kelompok yang pertama pada ilmu nafi' wal amal salih Ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Wa yujabina ja'ijat mana tarikal gum simbainil akharain. Dan kemudian supaya Allah Subhanahu wa taala menghindarkan menjauhkan kita daripada dua kelompok yang terakhir. Ilmu tambah amal. Amal tambah il, ilmu. Allah Azza Jalla mengatakan kepada kita, kita baca dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini dia. Jadi tiga kelompok yang ada di hadapan manusia para ulama dari ini. Dia aja tinggal. Kemana dia? Kepada al-ilmu nafi' wal amal salih. Ini ulama pertama. Ini para sahabat, tabi'in, aimatul sahabat, atba'u tabi'in, aimatul salaf dari zaman dulu sampai hari Ulama Rabbani. Paham itu? Dan kemudian, Faja'ala simbol awal mun'aman alaih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kelompok yang pertama, itu adalah ilmu nafiah. Al-alim di ilmu nafiah. wal amal soleh. Dia alim dengan ilmu bermanfaat dan kita dan sunnah ala fahmi dan kemudian dia amalkan ilmu nafiah dari amal soleh. Ini dijadikan oleh Allah Azza wa sebagai obat manusia-manusia yang mun'aman alaihi yang diberi nikmat oleh Allah Azza wa atas mereka. Hei, anak-anak belakang, hei, hei, tolong pada dia pergi Yang main di belakang. Saya pegang tongkat dong tuh. Saya pegang tongkat di pandai ini, pegang panggil tuh. Lu nih. Lu sih lu nih. Eh sini, turunnya. Maju depan. Maju depan. Panggil. Kemudian duduk di situ cerita. Duduk depan nih. Sini. Ya, tunjukkan. Mereka diberi nikmat oleh Allah Azza Wajalla. Nah, tadi kelompok yang pertama di depan depan, satu di depan satu depan, kamu sadar? Bos dulu. Ya. Kemudian berikutnya. wasim ini maudhuban alih. Kelompok yang kedua yaitu adalah berilmu bila amal. Ini kan kelompok yang kedua yang dikutuk dimarahi oleh Allah Azza Wajalla Rahmatullah orang yang berilmu tapi tidak beramal. Beramal dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla kamu ramatkan dan Allah yang ma malah tafa taf'alun. Jadi, Bagaimana? Yang ketiga, wasifat dzalik dhalan. Yang ketiga, kamu adalah sesat. Kenapa? Sesat dengan beramal tanpa ilmu. Dia beramal tapi tidak ada ilmu. Sesat di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau itu, yang kalian lihat anggap beramal tanpa ilmu adalah baik enggak? Ah, beramal tanpa ilmu adalah sesat. Oleh karena itu para ulama mengatakan Syabih bin Nasara. Mirip dengan Nasrani oleh karena itu. Awam kaum muslimin. Awam kaum muslimin. Dan ahli bidah di kalangan kaum muslimin. Orang-orang pecinta bidah-bidah yang beramal tanpa ilmu. Itu Syabih bin Nasara. Mirip dengan Nasrani. Kenapa? Karena mereka beramal tanpa ilmu. Ingat, amal tanpa ilmu gak terima. Lain jenengan harus sering dengan kan, man amila amalan ala yang alai amruna fa raddun. Man amila amalan man amila amalan alaihi sa alaihi amruna fa raddun. Wa man ahdatha fi amrina hadha ya falaysa minhu fa raddun. hari tadi kita masuk Allah sudah jelas. Ilmu amal tanpa itu hadapi. Tidak diterima, dikembalikan kepada dia, kemudian dapat dosa. Dia beramal tanpa ilmu, sudahlah amal yang tidak terima, dikembalikan kepada dia dan manusia Hati-hati dalam Islam, dalam sunnah, dalam dakwah salafiyah. Dan itu judul yang diberi pertama oleh Imam Bukhari dan sahihnya. Al-ilmu qabla al-qawl wal-amal. Berilmu dulu, baru berkata, baru beramal. Itu dakwah salafiyah, dakwah sunnah. Ya, dakwah yang dibangun di atas ilmu, baru berkata, baru beramal. Bukan dakwah dibangun, beramal baru berkata, beramal baru cari dalil. Dan orang kalau beramal kemudian baru cari dalil tarik halu bidah. Yang baik. Orang kalau beramal, beramal, beramal, kemudian dicari dalil untuk mencocokkan amalnya. Cocok atau tidak, itu cari halu bidah. Metode halu bidah. Metode salam tidak? dia beramal dibangun di atas ilmu. Ingat itu Allah dan juga kalau kita beliau, wahadani simfani akhiran, ya, ibatilan yang firq al-munharif al yom wa inkanat, ya, sabu ila islam Ya, dua kelompok ini, dua kelompok. Yang pertama tadi adalah pada alaihim, ya, ilmu tanpa amal. Yang kedua, beramal tanpa ilmu. Ini adalah dua kelompok yang menyimpan terdapat di dalam firqah-firqah yang sesat dan menyesatkan dari ini banyak. Paham? Beramal tanpa ilmu kaum sufiin. contoh simpel yang besar di dunia tabligiin, Nah, mana ilmu ya? Tak ada deh. Penting apa? Kurun aja kurun kurun kurun kurun banyak kurun kurun ada ilmu mereka ada tidak ada biasanya baik tidak ada ilmu ada kurun kurun kurun kurun ah kurun tiga hari empat puluh hari empat bulan yang kurun kurun Pakistan Bangladesh ilmu dan walaupun dalam majlis mereka mengatakan oh kita pulang nanti eh ilmunya terbagi dua misalnya ilmu fadail wa masail ilmu fadilah fadilah fadilah kita baca ini Nanti masail kita tanya ketika kita pulang ke kampung kita masing-masing. Pernah mereka tanya. Tabrik warahmatullah. Gak sanggup duduk di majelis salam itu. Panas. dia Paham itu? Karena obat. Obatnya dosis tinggi. Pening nih. Tablik. Gak akan pernah dia duduk majelis salam dia. Sulit bagi dia. tabrik Para mal tambah tambah ilmu. Dakwah tanpa ilmu. Beramal tanpa ilmu. Ya kan? Bukan memperbaiki, merusak lebih banyak daripada yang bah, perbaiki. Rusak jadi. Yang kita bangga, ya orang pelaku maksiat pindah kepada bid'ah itu tambah rusak bukan tambah baik. Orang pelaku maksiat pindah kepada bid'ah itu tambah rusak bukan tambah baik. Ah, tambah baiknya kapan? Kalau dia daripada maksiat kepada sunnah itu baik. Tapi maksiat kita kepada bid'ah. Allah Itu lebih parah lagi dia. Itu kata Imam Sofyan Tsauri kan. Ah, al bid'ah atau abu ila iblis minal maksiat. Bid'ah itu lebih cinta oleh iblis berapa? Maksi. Maksiat. Wal maksiat abu anha wal bid'ah itu itu anak. anha. Bid'ah itu ya maksiat orang bisa tobat daripadanya itu tobat dia tapi bid'ah sulit orang tobat daripada dia kenapa dianggap itu syariat. Bid'ah yang dia lakukan itu dianggap syariat. Anggap ada dalilnya. Pakai dalil dia. Oleh itu baru langgar. Gak mau ditinggalkan. Apakah kalau dikritisi, marah dia kepada kita. Dikritisi itu, marah dia. Kalau masih ada, masih mau tahu sebenarnya Allah. Orang catatan dia orang, orang awam tahu tuh, khomar haram tahu. Orang awam tahu dia. Zina haram tahu dia. Ah, tahu lah rata awam tahu. Isap. Halu isap. Hmm? Kok ditanya dia. Kalau kok mereka nampak. Ini halal atau haram pak. Tahu dia. Pernah ini katanya makruh zat. Makruh katanya. Merusak tidak merusak. Tahu dia merusak. Tahu dia merusak perparuhnya. Untuk lihat di iklan rokok itu. Coba baru-baru belum. lubang ada gak? Orang tua baru sih lubang ada ada ada. Oh. Ada gak? Sih lubang. Tahu salah gitu. Ya, tahu itu ada ada manfaat. Berusaha. Hah? Tapi tidak ah. Tak tahu deh. Dianggap syariat oleh dia. Tidak ada dalilnya. Tidak ada tuntunannya. Sehingga diamalkan, diamalkan, diamalkan. Allah Sulit bagi dia untuk kembali kepada kebenaran itu. Illa Allah. Kecuali Allah yang merahmati dia. jangan kan demikian. Dari sisi ya yaktiqat, akidah saja. Prinsip manhaj. Orang kalau sudah terkontaminasi dengan pemikiran, satu pemikiran tertentu. Ha? Kemudian tobat ya Allah Itu kadang-kadang sulit untuk mencucinya. Membersihnya sangat sulit. Apalagi pemikiran-pemikiran NII N11. Khawarin. Pemikiran-pemikiran khawar, Khawarin itu sangat-sangat sulit untuk memperbersih presiden. Payah. Kenapa tadi? Karena bid'ah tadi. bisa Nabi SAW juga mengatakan kepada kita. Inna Allah tajaba at-taubata an kulli hati bid'atin hatta yada'a tau. Allah Subhanahu wa taala menutup menghijab, ihtajaba dan menghijab itu tobat dari setiap pelaku bid'ah. Sampai dia meninggalkan bid'ah itu. Subhanallah ini hadis aran para ulama subhanallah kalau kita lihat ya sangat-sangat signifikan terhadap kejadian kita di hari ini. Kalau bid'ah susah tobat pelaku maksiat insya Allah taala Allah bukakan dan Allah mudahkan begitu tobat tersebut. Lalu ini penjelasan kepada kita di pertanyaan ini seorang subhanallah tentang ulama yang dijadikan kedua tersebut yang penting kita adalah eh, ulama salaf apakah yang masih hidup atau yang sudah meninggal dan juga ya menguji seseorang kaum muslimin atau dai salafi bukan salafi lihat kepada misalnya terhadap ulama salaf ya misalnya terhadap ulama salaf ya acuannya Cinta dari orang ulama salaf begini atau tidak. Ah, kalau dia cinta kepada Syekhul Islam Taimiyah, itu insya Allah telah khair. Cinta kepada Imam Muhammad bin Tuhan, cinta kepada Imam Ahmad, cinta kepada para sahabat, para ulama salaf dulu dan sekarang itu alamat khair pada dirinya. Kalau tidak, subhanallah. La haula wala quwwata Ya, itu alamat usaha pada dirinya. Yang kasih kita ke depan adalah penyimpangan tapah menjadi. Kita itu penyimpang, surah rahmatullah. Kalau orang masuk ke dalamnya sedikit demi sedikit terus terjadi perubahan yang tanpa dirasakan. Ini ada manusia-manusia sudah orang yang usah saya Orang kalau sudah mulai masuk ke satu arah penyimpangan, arah bid'ah, bermudah-mudah subhanallah. Setelah itu tambah mudah, tambah mudah dia menyimpang. Akhirnya dia tergelincir pada kebenaran tanpa dia sadari. kita bertemu Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita seluruhnya daripada kesesatan dan penyebab tersebut. Ya, semoga Allah terjadi kita sebagai orang istiqomah di atas sunnah ini sampai akhir hayat kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.